Dan para ulama belakangan menulis berbagai tulisan di dalam pembahasan ini. Baik itu yang membolehkan maupun yang melarangnya dan berbagai fatwa bertebaran, ada yang pendek, ada yang panjang, dan orang-orang membicarakannya. Hanya saja banyak kesalahpahaman di sana sini. Maka ini mungkin yang perlu kita terangkan pada kesempatan ringkas ini. Saya akan bahas dalam poin-poin yang singkat yang saya harapkan kita semua bisa melihat uraian apa alasan orang yang melarang dan apa alasan yang mereka yang membolehkan serta kita melihat apa sebenarnya hakikat yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ada banyak pembahasan di sini saya bentuk dalam konteks tanya jawab. Yang pertama, adakah kadar yang disepakati antara mereka yang membolehkan atau menganggap baik perayaan Maulid dengan orang yang melarang perayaan Maulid tersebut? Jawabannya ya, kadar kesepakatan ada dalam beberapa hal. Yang pertama, semuanya bersepakat bahwa merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak terjadi di masa para as-salaf as-salih dari tiga generasi para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin. Bahkan kita akan dengarkan sebagian dari yang membolehkan juga mengakui bahwa maulid itu adalah bidah, hanya saja dianggap bidah hasanah. Saya akan bacakan ucapan-ucapan para ulama di dalam hal ini. Saya mulai dari yang melarang dulu, yang menganggap tidak memboleh, yang menganggap tidak boleh ya. Yang pertama adalah Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah al-Harrani ad-Dimashqi rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Dalam kitabnya Iqtida as siratul Mustaqim di jilid 2 halaman 619 beliau berkata lam yaf'al salaf ma qiyamil muqtada lahu wa adamil mani' minhu Maulid itu tidak dilakukan oleh para as-salaf Padahal ada hal yang mengharuskan mereka mengerjakannya. Dan tidak ada yang menghalanginya. Iya. Kan kalau ditanya yang melakukan maulid, kenapa kalian melakukan maulid? Karena kecintaan kepada Nabi. Kan begitu. Itu salah satu alasannya. Kecintaan kepada Nabi. Kecintaan kepada Nabi ada di masa itu. Ya, kalau mau ditanyakan siapa yang lebih cinta kepada Nabi melebihi para sahabat, jawabannya ada atau tidak ada? Tidak ada yang lebih cinta dari para sahabat. Berarti hal itu ada di masa para sahabat, para salaf. Tapi tidak ada yang mengerjakan itu. Dan tidak ada mani, tidak ada yang menahan. Karena itu kata beliau, "Lau kana hadha khairan mahdan aw rajihan, lakana salafu ahaqqa bihi minna." Andai kata perayaan Maulid ini adalah kebaikan murni, atau kebaikan yang rajih, kebaikan yang mendominasi, para salaf itu lebih berhak daripada kita di dalam merayakannya. Iya. Kenapa? Fainahum kanu asyadda mahabbatin di Rasulullah sallallahu wa ta'dhiman lahu minna. Karena para salaf itu mereka lebih besar cintanya kepada Rasulullah SAW dan lebih besar pengagungannya kepada nabi daripada kita. Wahum alal khairi ahras. Dan terhadap kebaikan mereka lebih bersemangat. Mereka lebih bersemangat. Tapi ternyata mereka tidak lakukan. Kenapa? Karena yang mereka tampakkan bukan perayaan maulidnya. Kata Syekhul Islam, wa inna makamalu mahabbatihi wa ta'zimihi fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa tibai amrihi wa ihyai sunnatihi batinan wa zahira tetapi kesempurnaan, kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengagungan kepada beliau adalah di dalam mengikutinya, di dalam taat kepada beliau, di dalam menjalankan perintahnya, di dalam menghidupkan sunnahnya yang bahir maupun yang batin, dan di dalam menyebarkan wanashrima bui bihi, menyebarkan apa yang menyebarkan agama yang Nabi diutus dengannya. Wal jihadu atau wal jihadu ala dhalik dan berjihad di atas hal tersebut bil qalbi wal yadi wal lisan dengan hati dengan tangan dan dengan lisan fa inna hadhihi tariqatu sabiqin al min al muhajirin wal ansar ladina tabauhum ihsan kata beliau inilah jalannya orang-orang terdahulu lagi pertama dari kalangan sahabat muhajirin dan al ansar serta siapa yang mengikuti mereka dengan sangat baik ini satu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua, Al-Imam Tajiduddin Amr Ibnu Salim Al-Lakhmi yang masyhur dengan sebut dengan sebutan Al-Fakihani. Masyhur dengan sebutan Al-Fakihani. Al-Fakihani ini punya kitab tercetak judulnya Al-Maurid fi Amalil Maulid. Iya. Dan buku beliau ini disebutkan oleh Asyuti rahimahullahu taala secara lengkap di dalam kitab beliau Husnul Maksid fi Amalil Maulid. Iya, Al-Fakihani berkata apa? Al-Fakihani meninggal pada tahun 734 Hijriah. Meninggal pada tahun 734 Hijriah. Kata Al-Fakihani, "La a'lamu li hadzal maulid aslan fi kitabin wala sunnatin ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة alladzina humul qudwatu fid dini al-mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin bal huwa bid'ah. Kata Al-Fakihani, saya tidak mengetahui ada dasar untuk maulid ini. Dasar pijakan, dasar dalil yang berasal dari Al-Quran, tidak ada pula dari sunnah, dan tidak pula dinukil pengamalan maulid ini dari seorang pun di kalangan ulama umat. Ulama umat yang merupakan panutan dalam agama yang berpegang dengan jejak-jejak ulama terdahulu. Bahkan dia adalah bid'ah. Baik, ini Al-Fakihani sudah di abad ke-8. Wafatnya tahun 734 Hijriah. Berikutnya, di antara yang menyebutnya sebagai bid'ah tidak ada dari para salaf adalah Al-Allamah Ibnu Al-Hajj rahimahullah. Al-Fakihan ini ulama Maliki ya. Ibnu Al-Hajj juga dari ulama Maliki ya. Nah, ucapan Al-Fakihan ini penerapannya tentang pelarangan maulid tidak bolehnya ini dinukil oleh sejumlah ulama Maliki dalam buku-buku mereka di pembahasan fikih. Adapun Ibnu Al-Hajj dalam kitab beliau Al-Madkhal iya beliau menjelaskan fa'in khala maksudnya fa'in khala minhu apabila maulid ini tidak ada di dalamnya as-sama tidak ada di dalamnya dari nyanyian-nyanyiannya orang-orang sufi ya wa umila ta'aman faqat dan dibuat makanan saja di dalam maulid ini wa amila ta'aman faqat dan orang yang melakukan maulid dia membuat makanan saja wanawa bihil maulid wadaa ilaihil ikhwan wasalima min kulli ma taqaddama dzikruhu dan dia hanya meniatkan maulid dia panggil kawan-kawannya dan selamat perayaan maulidnya dari segala kerusakan yang telah disebutkan sebelumnya ada beliau terangkan ya tentang mafasid dari maulid maka hukum maulid yang seperti ini apa? Kata beliau, bahwa bid'atun binafsi niyatihi faqat. Maka dia itu adalah bid'ah dengan niat itu saja. Ya, kenapa? inna dalika ziyadatun fid din laysa min ala min amali salafil madin. Alasannya karena itu tambahan di dalam agama. Tidak ada dari amalan para as-salaf yang terdahulu. Iya. Wattiba'us salaf aula Mengikuti salaf lebih layak kata beliau. Bal aujab bahkan lebih wajib. Ya. Jelas ya? Kata beliau aula mengikuti asalaf salaf aula. Bal aujabu min ayazida niyatan lima kanu alaihi. Iya. Bahkan itu lebih wajib Ya, daripada dia menambah niat yang menyelisihi apa yang para salaf berada di atasnya. لأنهم أشد li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa عليه lahu wa li sunnatihi karena mereka ini para salaf ini manusia yang paling kuat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mengagungkannya mengagungkan Nabi dan mengagungkan sunnahnya walahum qadamus sabiq fil mudadarati ila dalik dan mereka punya kaki yang sudah lebih dahulu mendahului kita di dalam seluruh hal itu. Walam yungkal an ahadin minhum annahu nawal maulid dan tidak diniat dan tidak dinukil dari seorang pun dari para salaf ada yang meniatkan maulid. Wanahnu lahum taba' fayasau nama yas mawasahum Kata Ibnul Hajj dan kita mengikuti para as-salaf dan apa yang lapang bagi mereka yang dianggap bagus oleh mereka itulah yang lapang bagi kita. Baik. Ini Ibnul Hajj rahimahullahu taala. Yang ketiga, Imam Syaukani. Ya, saya hanya bawakan dari ulama-ulama terdahulu. Dari ulama belakangan, ya. Saya tidak terlalu banyak menyebutkan dari ucapan-ucapan mereka seputar maulid ya dari ulama yang ter, apa namanya yang terdahulu Imam Syaukani wafat pada tahun 1250 Hijriah kata beliau lam ajid ilal ana lam ajid ilal an dalilan yadullu ala thubutihi min kitabin wala sunnatin wala ijma'in wala kiasin wala istidlal Kata beliau sampai sekarang saya tidak ketemukan dalil tentang tabitnya adanya maulid ini. Tidak dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah, tidak ada dari kesepakatan ulama, tidak ada dari kias, dan tidak dari sisi pendalilan manapun. Ya. Dan ini unik ya Imam Syaukani. Karena Imam Syaukani ini beliau membaca buku-buku para ulama yang menulis tentang apa? Tentang pembolehan maulid. Termasuk buku Asyuti dibaca oleh asyukani. Tapi bersama dengan itu beliau menyatakan ini. Kata beliau, Bal ajma'al muslimuna annahu lam yujad fi asri khairil qurun walalladina yalunahum walalladina yalunahum. Bahkan sepakat kaum muslimin, iya, bahwa maulid ini tidak diketemukan di masa generasi yang terbaik, yaitu para sahabat dan tidak pula di masa generasi setelah mereka yaitu para tabi'in dan tidak pula diketemukan di masa setelah mereka tabi'ut tabi'in. Kemudian beberapa halaman setelah itu setelah Syaukani menyebutkan beberapa karya tulis di pembahasan Maulid termasuk buku Asyuti. Beliau sebutkan. Dan siapa yang menulis sebelum Asyuti atau di sekitar Asyuti? Ya. Kata Syaukani, paminhum man jazama bi adami jawazi di antara ulama ada yang memastikan tidak bolehnya maulid. Wa minhum man jawazahu bi syarti Allah yashabuhu munkar. Dan di antara ulama ada yang membolehkan maulid. Tapi dengan syarat tidak boleh disertai dengan kemungkaran. Mal i'tiraf bi annahu bid'ah. Tapi yang membolehkan mengakui bahwa maulid adalah bid'ah. Iya. Tapi kata Syaukani walam ya'ti bi hujjatin aslan. Tapi dia tidak membawa hujjah sama sekali. Baik, satu lagi dari ulama yang tidak membolehkan maulid. Ini dari ulama belakangan ya. Dari ulama Mesir. Iya. Syekh Muhammad bin Abdul Salam Asy-Syuqairi dalam kitabnya As-Sunan wal Mubtada'at al-muta'alliqah bil adkari was salawat. Ya, Kata beliau, "Fattikhadu maulidihi musiman wal ihtifalu bihi bid'atun munkara dalalatun lam yarid biha syar'un wala aqlun." Menjadikan maulid beliau kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu musim dan dirayakan dengannya itu adalah bid'ah mungkar yang sesat. Tidak ada dalil syariat di dalamnya dan tidak pula dibenarkan oleh akal. Lau kana fi hadha khairun كيف يغفل عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة وأتباعهم kalau di dalam maulid ini ada kebaikan bagaimana mungkin ya lalai orang yang paling mengenal bagaimana mungkin lalai dari maulid ini Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Ali ibn Abi Thalib dan seluruh sahabat serta seluruh tabiin dan tabiut tabiin para iman dari mengikuti para imam. Kok bisa semuanya lalai? Iya. Baik. Kita tidak usah banyak-banyak ya. Saya sebenarnya tidak ingin menyebutkan ucapan ulama yang melarang, yang tidak membolehkan. Sebab kalau dibacakan kata yang membolehkan, ya sebelum kebaca juga saya sudah tahu. Paling namanya itu-itu aja. Ya. Tapi ini karena sebagian orang Masya Allah ya pandai dia bikin perbandingan yang membolehkan maulid. Satu, Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dua, Asyuti. Ketiga, keempat, yang tidak membolehkan sebagian ulama Saudi Arabia. Masya Allah, cuma itu saja yang disebut. Yang nggak adil namanya. Ya. Baik. Sekarang saya bacakan ulama yang tidak membolehkan maulid. Apa ulama yang membolehkan maulid sekarang? Ya. Pertama Asyuti rahimahullah. Asyuti wafat tahun 911 Hijriah. Ya, beda berapa tahun dari Ibnu Taimiyah? Dari al faqihani nih, hampir 200 tahun. Ya. Asyuti beliau punya pembahasan tentang Maulid. Beliau beri nama Husnul Maqsid disebutkan di dalam uh, kumpulan fatwa-fatwa yang beliau beri judul dengan nama Al-Hawi Lil Fatawi dicetak dua jilid. Ini di pembahasan kitabun nikah di bab walima. Di situ disebutkan pembahasannya. Ya. Asyuyuti berkata, perhatikan. Ucapan Asyuyuti. Bahasanya. Awalu man ahdatha fi'la dhalika sahibul irbal al-malikul mudaffar awal yang mengada-adakan perbuatan maulid adalah penguasa Irbal Raja al mutafar Jadi Asyuti mengakui bahwa maulid ini uhdif diada-adakan. Perhatikan, dia sendiri mengakui. Ya. Yang kedua, dari yang membolehkan maulid. Namanya Abu Syamah rahimahullah, penulis kitab Al-Ba'ith ala inkaril bid'ah wal hawadith. Beliau berkata, "Wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina min hadzal qabil." Kata beliau dari bid'ah yang paling bagus di masa kita. Nah, ini dia sebut. Ya. Dari bid'ah yang paling apa? Bagus. Jadi ya, sudah aku ini bid'ah. Ya. Tapi sayangnya dikasih kata yang paling bagus. Ya. Baik. Kata beliau, maka makana ya, makana yuf'al di Madinati Irbal. Apa yang dilakukan di tanah Irbal. Di negeri Irbal. Ini negeri di berada, berada di, di Mosul. Iya. Jabaraha Allah Ta'ala kulla amin fil yomil muwafiq li yomi maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diadakan di negeri Irbal itu. Ya semoga Allah menguatkan negeri ini. Setiap tahun katanya. Pada hari yang bertepatan dengan kelahiran Nabi. Yang Anda sebutkan hari apa? Karena ada silam pendapat. Hari kelahiran Nabi itu hari apa? Jelas ya? Diadakan di situ apa? Minas sadaqat, dari sedekah-sedekah, al-ma'ruf, dari perkara yang ma'ruf, Yudhariz zina, wasurur, ditampakkan dari perhiasan kegembiraan, dan seterusnya, dari ucapan beliau. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ah, yang, ya, itu yang kedua ya. Yang ketiga, dari yang membolehkan maulid. Ini Imam As-Sakhawi. Ucapan As-Sakhawi ya, itu di dalam sebuah bukunya dia punya buku khusus tentang masalah maulid. Tapi kita menukilnya dari nukilan Ali Qari di dalam bukunya al maulid Ar-Rawi fil Maulidin Nabawi. Ya. Jadi dua di sini, As-Sahawi dan Ali Qari sebab Ali Qari menukil dalam keadaan apa? ya. Kata As-Sakhawi, aslu amalil maulid syarif lam yunqal an ahadin min as-salaf salih fil qurun tiga al-fadilah. Wa innama hadatha ba'daha bil maqasid al-hasanah. Asal pelaksanaan maulid Nabi mulia, maulid yang mulia itu tidak dinukil dari seorang pun dari para as-salaf di tiga generasi yang utama. Diakui, tidak dinukil. Ya. Itu hanya terjadi di masa setelahnya dengan maksud-maksud baik dari orang-orang yang mengerjakannya. Jelas ya? Jadi beliau akui bahwa maulid ini ya tidak ada dinukil dari seorang pun dari para asalah di tiga generasi pertama. Baik, yang keempat dari yang membolehkan maulid. Ya. Muhammad Alawi Al-Maliki Ya ini bahasa Arabnya begitu ya. Kalau orang Indonesia sebutnya Muhammad Alwi Al-Maliki. Dia punya buku namanya Hawla al-Ihtifal bil Maulid. Iya. Hawla al-Ihtifal bil Maulid. Meninggalnya belum lama. Eh? Beliau ini Muhammad Alwi Al-Maliki. Al-Maliki. Di dalam buku ini beliau katakan, "Fal ihtibalu bil maulid walam yakun fi ahdihi wa illam yakun fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'atun katanya mengadakan merayakan Maulid walaupun tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu namanya bid'ah. Walakinna hasanatun, tapi dia adalah bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang bagus. Kenapa? Lindirajiha tahtal adillati syar'iyah wal qawaidil kulliyah. Karena dia berada di bawah dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidah global, kaidah-kaidah umum. Iya. Ya di sini diakui bahwa maulid itu tidak ada di masa Nabi. Dan beliau juga akui bahwa maulid adalah bidah. Hanya saja dia katakan ini bidah apa? Bidah hasanah. Ya ada dalil-dalil umumnya. Ya kita akan bahas tentang masalah itu nanti. Baik. Di antara yang membolehkan maulid, saya sebut ya orang belakangan pun saya sebut. Ya, dari yang membolehkan. Namanya Yusuf Ar-Rifai. Dia punya tulisan judulnya Ar-Raddul Muhkam Al-Mani. Ya. Dia berkata, "Inna ijtima'an nas ala sama'i qissatil Maulidin Nabawiyy Syarif amrun ushtuhditha ba'da asri nubuwah." Bal ma dhahara illa fi awail al-qarn as-sadis al-hijri. Sesungguhnya berkumpul-kumpul berkumpulnya manusia untuk mendengarkan kisah Maulid Nabi adalah perkara yang baru terjadi setelah masa kenabian. Bahkan tidak pernah kelihatan maulid ini. Kecuali di awal-awal di awal-awal abad ke-6 Hijriah. Baik. Selesai ya? Ya kita di sini bisa simpulkan. Antara yang melarang maulid dan membolehkannya, yang menganggapnya bagus, semuanya bersepakat bahwa maulid ini ada di masa Nabi atau tidak? Tidak ada. Di tiga generasi ada? Tidak ada. Jadi mereka sepakat di situ. Bahkan sebagian orang yang membolehkan maulid juga sepakat bahwa maulid itu bidah. Hanya saja anggapannya bidah apa? Bisa hadir. Ya, ini kesepakatan yang pertama antara yang membolehkan dan yang melarang. Kesepakatan yang kedua dan kita kaji setelah mendengarkan adzan salat Isya. الله أكبر الله أكبر Baik, hal yang kedua yang disepakati antara yang melarang perayaan Maulid dan yang membolehkan adalah keduanya membangun pendapat mereka di atas kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang melarang mereka ingin menerapkan ayat Al-Qur'an. Karena bukti kecintaan adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum." Katakanlah kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikutilah saya. Itu bukti kecintaan dengan mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi kecintaannya kepada Nabi, penjagaannya terhadap sunnahnya, terhadap syariatnya. Ah, ini yang mendorong mereka untuk hal tersebut. Ya sebagaimana orang yang membolehkan maulid, mereka juga beralasan karena kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Cinta ingin mengingat tentang hari-hari kehidupannya. Cinta ingin berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta untuk memberi apa namanya makanan kepada orang-orang yang perlu ya dan seterusnya iya baik jadi semuanya dibangun di atas apa kecintaan orang yang melarang maulid ya itu tidak pernah mereka melarang orang membaca kisah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melarang maulid, ya perayaan maulid itu tidak pernah mereka melarang berselawat. Dan orang yang melarang maulid, mereka juga adalah orang yang senang nama Nabi itu selalu disebut dan ditinggikan. Iya. Mereka menganggap ibadah-ibadah yang bagus memberi makan dan seterusnya. Tapi yang menjadi masalah seluruh hal ini berkumpul dalam sebuah ibadah namanya perayaan maulid, apakah ada syariatnya dari Nabi atau tidak? Nah, itu menjadi letak permasalahan. Ya. Karena itu jangan ada yang berucap. Nah, ini yang melarang merayakan maulid ini artinya dia mengkafirkan kita yang merayakannya. Nah, ini masya Allah ya. Ini sudah dari dahulu ada yang berucap seperti itu. Sampai hebat sekali dulu. Syekh bin Bas rahimahullah dulu pernah beliau menulis memberi jawaban tentang hukum maulid dan beliau terangkan bahwa maulid bid'ah dalam agama. Iya. Kemudian setelah itu ditulis di koran-koran di Saudi dan disebarkan di apa namanya di radio. Nah, tiba-tiba nah, tiba -tiba radio London apa namanya menyiarkan di berita pagi bahwa Syekh bin Bas mengatakan ia merayakan Maulid katanya perayaan Maulid itu adalah kekafiran. Ya. Maka Syekh bin Bas memberikan sanggahan untuk hal tersebut dalam tulisan beliau dan beliau katakan beberapa hari yang lalu ada yang menukil dariku dia sebutkan dari Ida London ya bahwa saya mengatakan perayaan Maulid itu adalah kekafiran. Nah ini adalah kedustaan, tidak ada asas kebenarannya sama sekali. Dan setiap orang yang membaca tulisan saya akan tahu akan hal ini. Iya. Tahu akan hal ini. Baik. Jadi hukum terhadap bid'ah itu bukan artinya seorang itu dikafirkan. Jelas ya? Bahkan akan datang nanti kita akan kaji salah satu uh, alasan orang yang membolehkan maulid dia berdalilkan dengan ucapan Ibnu Taimiyah. Ya, kita akan kaji di situ bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kadang memandang orang yang merayakan maulid itu karena niatnya yang baik dia dapat pahala. Karena niatnya yang baik. Kita akan kaji ucapan beliau di sana. Ya. Karena itu jangan lagi ada yang berkata bahwa ini ahli sunnah atau salafi yang tidak membolehkan maulid, mereka ini membidakan orang. Atau mereka ini mengkafirkan. Atau mereka ini tidak suka selawat. Iya. Atau seterusnya dari kalimat-kalimat yang biasa digulirkan oleh sebagian orang. Iya. Jelas ya? Bukti kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak bentuknya banyak bentuknya. Itu terlihat nanti dari amalan-amalan yang dikerjakan oleh seseorang. Ya, kemudian dari uraian ini juga jangan ada yang berkata ya bahwa ini yang membolehkan, yang tidak membolehkan maulid ini, yang membolehkan maulid, masya Allah. Pertama, Al Hafidh Ibnu Hajar, ya, Suyuti, berapa hadit mereka hafal? Ya, sekian ratus ribu hadits ini yang tidak membolehkan siapa? Cuma hafal tiga hadit. Itu pun katanya cuma dari laptop. Kalau baterainya habis sudah. Ya. Nah, ini kalimat-kalimat tidak bagus. Ya. Tidak layak di dalam pembahasan ilmiah. Orang harusnya membawakan fakta yang baik. Ya kalau kita pinjam ucapan si pembicara itu tadi, si pembicara pernah berkata, jangan ada dusta di antara kita. Ya, dan itu bagus ya, jangan ada dusta di antara kita. Baik. Berikutnya, di sini akan muncul pertanyaan. Ya. Setelah kita masuk ke pendahuluan ini akan muncul pertanyaan. Ini perayaan Maulid, kan kelahiran Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin anak Adam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kapankah beliau dilahirkan? Kapankah beliau dilahirkan? Ya, kalau yang populer, setiap tahunnya dirayakan tanggal berapa? Tanggal 12 bulan 3. Ya, bulan 3 itu namanya Robi Alawal. Kan begitu? Ya. Dan nah, ini memang mayoritasnya seperti itu, tapi ini bukan kesepakatan ulama. Bukan kesepakatan ulama. Ada perbedaan pendapat dalam hari apa dilahirkan, tanggalnya. Bahkan ada perbedaan pendapat dalam bulannya. Dalam bulannya. Iya. Di antara ulama ada yang berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8 ada yang mengatakan tanggal 10. Ada yang mengatakan tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 17. Dari Rabiul Awal. Ya. Baik. Dan ada yang mengatakan bukan di Rabiul Awal. Malah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya. Dan ini bisa dibuka di buku-buku yang menjelaskan tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekatnya mungkin al bidayah wan nihaya dan selainnya itu akan ditemukan dijelaskan perbedaan pendapat ini sampai Raja al mudhaffar sendiri ya itu disebutkan bahwa perayaan Maulidnya itu tidak di satu hari itu saja bukan di tanggal 12 saja tahun berikutnya berubah di tanggal ini berubah di tanggal itu ya bahkan untuk keluar dari celah ini ada sebagian mengatakan Maulid itu tidak mesti tanggal 12. Dia boleh berpindah di tempat lain. Nah, ini untuk keluar dari masalah ini. Untuk keluar dari apa? Dari masalah ini. Baik. Sekarang yang menjadi permasalahan, sesuatu kalau memang itu sangat penting, tidak mungkin hal tersebut tidak tercatat. Ya. Di dalam apa? Di dalam sejarah kan begitu. Nah, kita akan kaji nanti hadits salah satu dalil orang yang membolehkan maulid. Katanya di dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Kata beliau, "Dalika yaumu tu fihi." Dalika yawma tu fihi wa yawma tu au unzila alayya fihi. Ya. Hari Senin itu adalah hari saya dilahirkan padanya. Atau hari saya diutus, diturunkan kepadaku Baik, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyinggung harinya, hanya menyinggung apa? Harinya saja, hari Senin. Iya. Andai kata tanggalnya itu adalah hal yang jelas atau hal yang penting bagi umat, Nabi pasti akan menyebutkan apa? Tanggalnya. Nabi itu orang yang paling fasih. Dan orang yang paling detail dalam berbicara. Beliau diberi dari jawami ul kalim kemampuan mengumpulkan makna-makna yang luas dalam kalimat-kalimat ringkas. Kalau ada hal yang merupakan perkara agama, tidak mungkin beliau luputkan. Sebab tugas seorang nabi seperti itu, tidak meluputkan suatu apapun untuk umatnya. Karena itu dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim Rasulullah bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi itu untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut untuk menerangkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Kok bisa masalah seperti ini tidak diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, baik. Dan terkait dengan kelahiran beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga tidak diketahui dari umat ini, dari para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin. Ada yang punya perhatian khusus di kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Pada tanggalnya dan bulannya seperti yang berjalan sekarang di tengah manusia ini. Jelas ya? Bahkan di sini ada satu hal yang banyak orang tidak mengetahuinya. Apa itu? Sekarang saya mau bertanya, Nabi itu meninggal kapan? Nah, tanggal 12 Rabiul Awal meninggalnya. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Jelas ya? Karena meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ini memang dicatat oleh umat. Nabi berucap sebuah hadis di situ. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadisnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani "Idza asaba ahadukum musibatan falyadhkur musibatahu bi fa innaha min a'dhamil masaib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang di antara kalian tertimpa musibah maka hendaknya dia ingat musibah tersebut. Hendaknya dia ingat musibahnya terkait denganku, kata Nabi. Karena musibah yang terkait denganku itu musibah di antara musibah yang paling besar. Jadi Nabi perintah hal itu. Nah ini yang berjalan di tengah para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik berkata syahidtu yauma dakhala al-Madinah. Saya melihat Nabi di hari beliau masuk ke kota Madinah. Syekh hijrah dari Mekah masuk ke Medina. Di hari yang Nabi masuk ke Medina, kata Anas, saya menyaksikan Nabi. Fama itu yawman qad ahsana wala adwa min yawmin dakhala alayna fihi. Kami tidak pernah melihat. Kata Anas, saya tidak pernah melihat satu hari pun yang lebih indah dan lebih terang melebihi hari yang Rasulullah Alaihi Wasallam masuk di hari itu. Iya. Jelas ya? masuk di hari tersebut. Tapi bersamaan dengan itu juga ada dicatat hari Nabi menginjakkan kakinya di kota Medina tiba dari Mekah berhijrah ke Medina tanggal berapa di bulan berapa itu juga ada silam mendapat di kalangan ulama. Ada kata hal yang sangat penting ini tidak akan ditelantarkan oleh umat yang beginian. Jelas ya? Kemudian kata Anas, wa syahidtu yauma mautihi dan saya juga menyaksikan Nabi tatkala beliau meninggal Fama ra'aitu yawman akbaha wala adlama min yawmin mata fihi sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat di hari beliau meninggal, saya tidak melihat ada hari yang lebih buruk, lebih gelap melebihi hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di situ. Iya. Jadi andai kata tanggal 12 ini tanggal 12 Rabiul Awal ini ini ada keistimewaan khusus pada setiap tahunnya. Iya. Maka pasti sudah menjadi perhatian kaum muslimin. Sudah menjadi apa? Perhatian kaum muslimin. Tidak mungkin hal-hal yang seperti ini ditinggalkan, ditelantarkan, sampai dilalaikan. Bayangkan tiga generasi, semuanya lalai, tidak ada yang mengurusinya. Tiba-tiba datang yang belakangan dia menganggap dirinya lebih pandai daripada yang pertama. Ya. Maka kalau ingin takjub Cari yang ajaib, nah ini salah satu bentuk dari keajaiban. Baik. Jadi ini uh, pertanyaan terkait dengan kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Pertanyaan berikutnya, ya. Setelah ini, ini menyeret kita kepada pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, siapa yang pertama kali merayakan maulid itu. Iya. Baik. Ini tentunya kita harus buka sejarah. Iya. Dan kita lihat dari para ulama di dalam sejarah itu apa yang mereka sebutkan di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Di sini saya akan terangkan ya bahwa yang mengatakan awal kali yang merayakan maulid itu adalah di masa para khulafa al-Fatimiyun. Iya. Ini bahasa yang dipakai ya untuk Fatimiyun. Itu bahasa dinamakan oleh orang awam. Tapi kalau bahasa lebih detailnya dikatakan al-Ubaidiyun. Dikatakan apa? Orang-orang al ubediyun Iya. Baik. Nah, ini yang pertama kali diketahui merayakan maulid itu. Disebutkan oleh Taqiyuddin Al-Makrizi wafat pada tahun 845 Hijriah Perhatikan, saya sebutkan ya, pada tahun berapa wafatnya? 845 Hijriah. Asyuyuti wafatnya tahun 911 Hijriah. Al-Mikrizi 400 845 eh, Hijriah. Dalam kitab beliau, Al-Mawa'id wal-I'tibar bidikril khitat wal athar. Jilid 1 halaman 490. Ya. Ketika beliau sebutkan di pembahasan hari-hari khilafah Fatimiyun, apa yang mereka buat sebagai hari raya, musim-musim, ya. Dan bagaimana keadaan rakyat mereka dan banyaknya dari uh, apa namanya nikmat-nikmat di tengah mereka. Maka dikatakan di situ oleh Al-Mikrizi, karena lil khulafa'il Fatimiyin fi tulis sana a'yadun wa mawasim." Adalah para khalifah Ubediyin ini, orang-orang Fatimin ini, Sepanjang tahun mereka punya beberapa hari Id dan punya beberapa perayaan. Ya, ada namanya musim awal tahun. Uh, ya, musim kepala tahun, pokok tahun. Ada namanya musim awal tahun. Ada namanya musim hari Ashura. Ada namanya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Maulid Ali bin Abi Thalib. Ada Maulid Al Hasan. Ada Maulid Al Hussein. Ya. Ada Maulid Fatimah. Terus juga ada perayaan Maulid Khalifah saat itu yang berkuasa. Ada perayaan awal rojab, pertengahan rojab, awal Syaban, pertengahan Syaban. Masya Allah ya, ramai sekali perayaannya. Maulidnya saja ada enam. Ya, terkait dengan maulidnya ada berapa? Ada enam. Maulid Nabi, Maulid Ali, Maulid Al-Hasan, Maulid Al-Husain, Maulid Fatimah, dan Maulid Khalifah yang sedang berkuasa. Ya. Baik. Yang kedua, yang menyebutkan sejarah. Abu Abbas Ahmad Ibn Ali Al-Qalqashandi. Beliau ini wafat, ya ini lebih sebelumnya lagi, wafat tahun 756 Hijriah. Dalam kitabnya Subhil A'sha fi Sanaatil Insya, jilid 3 halaman 493, dalam pembicaraan yang panjang tentang bagaimana majelis-majelis uh, dari Khalifah Al-Fatimi. Iya. Maka disebutkan di situ dari majelis-majelisnya. Ya, majelis yang ketiga dikatakan al-julus al-thalith julusuhu fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tsani ashar min syahri Rabiul Awal. Dia ada majelis duduk di Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Baik, yang ketiga. Mufti negeri Mesir dahulu. Belum lama meninggalnya. Seorang alim terkenal. Muhammad Bukhaid Al-Muti'i rahimahullahu taala. Iya. Beliau punya buku judulnya Ahsanul Kalam fi yata'allaku bis sunnati wal bid'ati minal ahkam Ini dari ulama Mesir. Iya. Dari ulama Mesir. Baik. Beliau berkata, "Mimma uhditha wa kathura as-su'alu anhu al-mawalid." فنقول إن أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون وأولهم المعز لدين الله maka beliau berkata, beliau berkata dari bidah-bidah yang diadakan dan banyak orang yang menanyakannya adalah tentang maulid maka kami tegaskan sesungguhnya awal yang mengadakan maulid di Kairo ini adalah para pemerintah Fatimiyun. Iya. Awal mereka adalah Al-Mu'iz Didinillah. Itu gelarnya ya. Awal khalifahnya itu. Demikian pula Syekh Ali Mahfud. Syekh Ali Mahfud ini dari ulama besar kota Mesir di masanya. Belum lama juga meninggalnya. Beliau punya buku namanya Libda fi Madaril Ibtida. Di halaman 251 beliau katakan Ya, kila awal man ahdathaha bil Qahirah al-khulafa al-fatimiyun fil qarni rabi' Dikatakan bahwa awal yang mengadakan maulid di Kairo adalah khulafa al-fatimiyun di abad keempat. Fabtada'u sittata mawalid. Mereka mengadakan enam maulid. Maulid Nabi, maulid Ali, maulid Imam Ali, maulid Fatimah, Az-Zahra, maulid Al-Hasan, dan maulid Al-Husain. Serta maulid khalifah yang sedang berkuasa. Baik. Saya pikir cukup ya. Empat ini. Iya. Nah ini tidak bertentangan. Dengan apa yang disebutkan oleh Asyuti rahimahullah. Asyuti ya, mengatakan bahwa yang pertama kali ya, merayakan maulid itu adalah Al-Malik Al-Mudaffar. Ya, penguasa Irbal. Ya. Penguasa irban. Baik, itu tidak bertentangan. Ya. Sekarang sisa begini saja. Kita di Indonesia ya. Ada yang berkata Soekarno Presiden Republik Indonesia. Kan begitu? Datang belakangan Pak Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia. Iya. Kan sama-sama Presiden. Dari sisi presidennya sama-sama tentang masalah siapa yang lebih dahulu itu jelas. Ada yang mengatakan Pak Jokowi lebih dahulu daripada Soekarno. Hah? Tidak ada yang akan berkata seperti itu. Yang ada yang di masa sekarang ini, oh tidak benar itu. Masa Soekarno presiden pertama Indonesia. Yang benarnya yang pertama adalah Pak Jokowi karena dia presiden. Ya, sama itu tadi. Ini sama-sama bikin maulid. Ya, sama-sama dengan bikin maulid itu bersepakat namanya. Yang mana yang duluan lahir, lihat aja tanggal lahirnya. Berarti yang belakangan ikut yang pertama kan begitu. Ikut yang pertama. Ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kenapa sebagian orang ya sangat ngotot sekali? Jangan sebut bahwa ini dilakukan oleh pemerintah Al-Fatimiyun yang pertama kali mengadakan maulid. Kenapa dia tidak mau sama sekali disebutkan ke sana? Nah, itu ada sebabnya. Saya akan berikan sebabnya. Ya, sebabnya karena para khalifah al-Fatimiyun ini yang dikenal dengan nama al-Ubaidiyun ini orang Syiah Rafidah. Ya. Dari apa namanya? Orang-orang yang dikenal dengan kezaliman, kefasikan, kefajiran, ya, bidah dan mungkarat, bahkan lebih daripada itu. Ya. Lebih daripada itu. Asyuti sendiri, rahimahullah. Asyuti sendiri. Ya. Beliau di dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa, beliau berkata, saya sengaja tidak menyebut seorang pun dari nama Khalifah Fatimiyin di sini, dari Bani Ubaid. Saya tidak sebut di dalam buku ini. Padahal dia punya buku, namanya Tarikh Al-Khulafa, sejarah para khalifah. Harusnya kan Khalifah al ubaidiyin juga disebut. Tapi Asyuti terangkan. Kenapa dia tidak sebut? Karena keimaman mereka tidak syah. Karena keimaman mereka apa? Tidak syah. Jadi ini saya tidak usah baca terusannya ya. Kenapa? Cukup bahwa mereka ini sangat buruk sekali di pandangan para ulama. Iya. Karena itu, iya. Mereka kadang ingin menutupi hal ini sebabnya, oh jangan sampai dikatakan kita ini ikut orang-orang Syiah Rafidah ternyata yang duluan melakukannya dari kalangan Fatimiyun ini. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan tentang siapakah yang pertama melakukan maulid ini. Pembahasan berikutnya. Muncul pertanyaan di sini. Ya, setelah kita ketahui tentang apa yang disepakati antara orang yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ya, muncul pertanyaan di mana sebenarnya letak permasalahan antara yang membolehkan dan tidak memperbolehkan. Yang membolehkan maulid dan yang melarangnya sebenarnya letak yang mereka bahas itu di mana? Letak yang mereka permasalahkan itu apa? Ya, Ini yang perlu dijelaskan dengan baik. Dan sebenarnya dari apa yang telah kita terangkan, ya, itu sudah kelihatan ya Sebab semua orang yang membolehkannya, semua orang yang membolehkan maulid, itu dia syaratkan di dalam maulid itu tidak boleh ada apa? Ada kemungkaran. Ya. Jadi bagi mereka maulid itu isinya adalah bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebut dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang dibacakan dari qasidah pujian-pujian, memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian di dalam maulid itu ada memberi makan. Ya, memberi makan. Ya. Adapun kalau ada kemungkaran, maka ulama-ulama yang membolehkan maulid itu mencelanya. Tidak memperbolehkannya. Ya, tidak memperbolehkannya. Termasuk Imam Suyuti rahimahullahu taala. Iya. Termasuk Imam Asyuti rahimahullahu taala. Dan Ibnul Hajj sendiri sudah menerangkan tentang kemungkaran-kemungkaran itu kayak bagaimana. Ya, di dalam eh, di dalam perayaan Maulid tersebut. Jadi kalau ada kemungkarannya itu mereka ingkari. Sampai kita di Indonesia juga itu adalah hal yang di, dimaklumi ya. Sampai Syekh eh, Muhammad Hashim Al-Asy'ari rahimahullahu taala pendiri NU itu beliau punya buku judulnya At-Tambihat Al-Wajibat liman yasnaul maulid bil munkarat. Artinya peringatan-peringatan yang wajib terhadap siapa yang merayakan maulid dengan kemungkaran. Iya. Maka beliau terangkan apa saja kemungkaran-kemungkaran itu yang tidak boleh di situ. Bercampur baur laki-laki perempuan. Hah? Bercampur baur laki-laki perempuan. Ini beliau ingkari. Ya. Jelas ya? Kemudian disertai dengan musik di dalamnya, joget-joget. Ya. Nah, ini kemungkaran-kemungkaran disepakati oleh ulama, tidak diperbolehkan. Ya. Apalagi kalau di dalamnya terdapat dari kesyirikan-kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang batil. Ya. Misalnya meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir pada saat Maulid tersebut. Nah, itu ada yang meyakini seperti itu. Ya, sampai ada sebagian ulama berkata tentang kelompok Tijani. Kelompok Tijani ini, masya Allah, selalu mereka berkata bahwa Nabi itu hadir bersama kita. Jadi ada yang berkata, masya Allah, repot sekali Nabi dari kota Medina datang ke ke Maroko untuk hadir bersama kalian. Ya, betapa jauh perjalanan Nabi itu hadir bersama kalian. Baik. Jadi ini keyakinan-keyakinan batil yang seperti ini, ini jelas tidak diperbolehkan. Adalah kemungkaran. Ya. Jadi kalau dalam maulid misalnya dibacakan qasid al-burda, nah, ini dari kemungkaran. Dalam qasid al-burda itu ada syair-syair yang sangat tidak layak sekali berlebihan terhadap kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti ucapan Al Busiri, Ya akram al Khalki, Mali man aludu bihi, siwaka inda hululil hadithil amami. Ya, Qasid al Burga ini dari lantunan syair-syair bagus ya, apa namanya, susunannya di atas wazan Bahrul Basit Ya mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Bagus ini ya, tapi maknanya yang di dalamnya ada makna-makna yang berlebihan terhadap Nabi. Seperti qasidah ini. Ya, dia berkata kepada dia berkata kepada Nabi, "Wahai makhluk yang paling mulia, saya tidak memiliki tempat berlindung selain daripada engkau." Ketika terjadi perkara besar yang menimpa semua orang, yang seperti ini milik siapa? Milik Nabi atau milik Allah? Milik Allah. Semua orang paham kan? Ya, masa dibaca di acara maulid? Ya. Dijadikan hal tersebut bagian dari maulid. Nah ini perkara mungkar, semua ulama yang membolehkan maulid pun mengingkari hal yang seperti ini. Baik. Jadi kalau begitu, yang dipermasalahkan ya, yang menjadi pembahasan di dalam pembahasan maulid ini itu di sudut yang mana? Jawabannya itu di pembahasan maulid yang lepas dari kemungkaran itu tadi. Lepas dari kemungkaran itu tadi. Ah, maulid yang tidak ada kemungkaran yang seperti itu, yang hanya ada di dalamnya berselawat kepada Nabi, mengingat dari sirah Nabi, kemudian membaca dari kalsida eh, kasidah uh, yang bagus, kemudian memberi makan kepada orang-orang miskin, Ya ini dari hal-hal yang bagus ini berkumpul sebagai maulid, ah, ini yang menjadi letak pembahasan. Itulah terbagi dua, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Baik. Jadi kita sudah mulai masuk kepada inti pembahasan di dalam masalah ini. Ya, jadi kalau saya ingin bahas di sini, tentang dalil-dalil. Ya. Siapa yang membolehkannya? Dalil-dalil yang mereka sebutkan itu banyak. Banyak yang mereka sebutkan. Dan tentang orang yang melarangnya, saya sudah singgung tadi beberapa dari dalilnya. Dan saya tidak mau uh, terangkan secara khusus dalil mereka yang tidak membolehkan satu, dua, tiga, empat dan seterusnya. Karena ini pembahasan kita ringkas. Iya. Tidak diragukan bahwa maulid itu adalah perkara yang tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiut, para tabiin dan tabiut tabiin. Dan dia adalah perkara baru di dalam agama. Perkara baru di dalam agama. Dia adalah hal yang ditolak menurut pendapat yang paling dekat, yang paling kuat. Itulah pendapat para ulama yang apa? Yang melarang. Nah sekarang sisa kita dengarkan. Ya. Kita dengarkan bagaimana dalil mereka yang membolehkan maulid tersebut. Ya, apa alasan mereka? Ya, jadi sebelum saya memulai membacakan dalil-dalil mereka bahwa mereka yang membolehkan perayaan maulid ini semua dalil-dalil mereka itu kita akan jawab. Ya pada apa yang akan dipaparkan di malam ini, pada perkara-perkara yang penting untuk dijelaskan. Kita akan terangkan, tapi kita akan jawab dengan dua jawaban. Ada jawaban global, dan ada jawaban apa? Jawaban terperinci. Ada jawaban secara mujmal, al-jawabul mujmal, dan ada al-jawab al-mufassal. Jawaban secara terperinci. Iya. Jawaban globalnya, dikatakan bahwa seluruh dalil yang dipakai oleh para ulama yang menganggap boleh maulid itu, boleh perayaan maulid itu, itu adalah sebenarnya sama sekali tidak bisa disebut sebagai dalil. Tidak bisa disebut sebagai apa? Tidak bisa disebut sebagai dalil. Iya. Maka ini jawaban globalnya. Iya. Baik. Karena kalau itu disebut sebagai dalil, nah ini repot, pembahasannya panjang sekali. Ya. Artinya apa? Besar konsekuensinya kalau kita sebut itu sebagai dalil. Ya. Yang ada yang mengatakan, Subhanallah, kalau antum tidak sebut sebagai dalil, berarti antum ini betul-betul bersombong sekali. Mau lebih pandai daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar, As-Sakhawi, As-Suyuti. Dia sebut nama-nama. Tapi yang berucap ini tidak pernah berpikir, kau mau lebih pandai daripada Nabi sendiri? Mau lebih pandai daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Iya. Sekarang mereka bacakan ayat-ayat. Dalil kami. Yang pertama, tentang bolehnya maulid. Ayat ini. Yang kedua, ayat ini. Yang ketiga, ayat ini. Yang keempat, hadith ini. Hadit ini. Hadit ini. Hadit ini. Jadi sekarang ayat-ayat yang kalian baca itu tidak pernah dibaca oleh tiga generasi pertama? Kalian paham tafsirnya mereka tidak paham? Ya. Nah, ini hal berat. Kita terima hal itu dari mereka. Jelas ya? Jadi kalau misalnya hal itu ditolak oleh para ulama yang melarang maulid, itu jelas penolakan mereka. Pengagungan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para as-salaf. Rahimakumullahu ta'ala. Iya. Karena itu di dalam menafsirkan ayat, tidak boleh seorang itu sembarangan. Iya. Tidak boleh dia sembarangan di dalam menafsirkan dari ayat-ayat Al-Quran. Iya. Baik. Karena itu dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengadakan penafsiran tentang kitab Allah yang para salaf dan para aima menyelisih penafsiran tersebut ini membawa dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, penafsiran itu pasti salah. Iya. Dan konsekuensi yang kedua, berarti para asalaf salaf itu yang menyelisihinya itu pasti salah. Jelas ya? Hanya ada dua. Sekarang kalau ada yang menafsirkan, dia baca misalnya ayat, Wadakkiruhum bi ayyamillah. Ya. Masya Allah. Kadang ada yang pembahasan maulid bawakan ayat ini, cakep sekali suaranya membaca. Hah? Ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Di antara hari-hari Allah adalah apa? Hari-hari Allah itu nikmat-nikmat Allah katanya. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar adalah siapa? Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak merayakannya? Ada lagi yang membacakan ayat tentang Nabi Isa alaihissalam di surah As-Saff. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Memberi kabar gembira seorang rasul yang datang setelahku namanya Ahmad. Tidakkah kita bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad? Nabi Isa saja memberi kabar gembira kepada umatnya. Ini sekarang bilangnya jadi ayat-ayat tidak pernah dibaca oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi Kok mereka tidak ada yang berdalilkan dengan ayat-ayat itu tentang perayaan Maulid? Jelas ya? Jadi hanya ada dua kemungkinan. Ucapan kalian benar atau para sahabat yang salah. Iya. Tidak mungkin ada yang berkata mereka benar. Dan saya tidak menyangka. Pas ada orang yang mengatakan bahwa dirinya benar. Dia salahkan para salah. Jadi ini perkara penting ya di dalam uh, penafsiran. Ya. Nah, ini kaidah berjalan di tengah para ulama rahimahumullahu taala. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Hadi di dalam kitabnya Saril Mungki fi Raddi ala Subuki. Kata beliau, "Wala yajuzu ihdatsu ta'wilin fi ayatin was aw sunnatin lam yakun ala ahdi salaf." wala arafuhu wala bayyanuhu lil ummah. Tidak boleh sama sekali mengada-adakan penafsiran terhadap sebuah ayat atau terhadap sebuah sunnah yang tidak pernah ada di masa para as-salaf. Dan mereka tidak mengetahuinya. Dan mereka tidak menjelaskannya kepada umat. Mereka tidak menjelaskannya kepada umat. Ini kalimatnya detail ya. Ya, Yang tidak ada di masa salaf mereka tidak tahu dan mereka tidak pernah jelaskan. Mungkin saja dia berkata, oh mereka tahu tapi tidak mereka jelaskan. Tidak. Ya, kalau mereka tahu pasti mereka jelaskan. Masa mereka menyembunyikan mana ayat? Tidak mungkin. Jelas ya? Ya kalau misalnya ayat itu ada, wadakirhum biayamillah itu artinya perayaan maulid, mereka pasti sebut. Sama dengan ayat, Qul bifadlillahi wa birahmati, fabidhalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya. Hendaknya dengan itu bergembira. Ya. Ternyata para ulama As-salaf mereka ada penafsiran terhadap ayat-ayat itu semua. Tidak ada sama sekali yang mengucapkan. Menghubungkannya dengan apa? Dengan maulid. Maka ini jawaban global. Kita tidak boleh mengaku lebih pandai daripada mereka. Ya. Jelas ya? Dan tidak boleh ada yang berbuat seperti itu. Karena itu dari jalannya para as-salaf rahimahumullahu taala mereka itu betul-betul komitmen sebagaimana datangnya perintah. Sebagaimana datangnya perintah. Ya. Di pernah ada dalam riwayat Abu Daud kata Mujahid saya bersama Ibnu Umar maka seorang lelaki di sholat duhur atau sholat asar dia melakukan taswib Berada di mana? Di pintu-pintu masjid. Memanggil solat-solat Dia di pintu masjid. Dia panggil orang, solat-solat. Ya. Apa kata Ibnu Umar? Ayo kita keluar. Faina hadihi bid'ah. Sungguhnya ini adalah bid'ah. Ya. Perhatikan bagaimana tanggapan mereka terhadap hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi yang pakai dalil-dalil umum. Repot ya kalau seorang memakai dalil-dalil Mencocoki syariat itu, dia harus mencocoki. Yang dikatakan mencocoki syariat itu pada enam hal. Mencocoki syariat. Iya. Mencocoki pada sebabnya, pada jenisnya, pada kefiatnya, pada bentuknya, pada waktunya dan pada tempatnya. Nah, mencocoki syariat. Iya. Itu harus dilihat syariat pada enam hal ini. Jangan keluar darinya. Ya. Ya kalau misalnya ada yang berkata, tidak apa-apa saya sholat duhur. Setelah sholat subuh, saya sambung saja sholat duhur. Ya. Daripada saya ketiduran, ya, saya sambung saja. Ini boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini tidak mencocoki tempat. Kalau ada yang menambah sholat duhur jadi enam rakaat, Hah? boleh atau tidak? Tidak boleh. Semuanya berkata tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi hanya menuntunkan empat rakaat. Jelas ya? Menuntunkan empat rakaat. Iya. Kalau misalnya ada yang berakikah, iya. ada yang berakikah dengan menyembelih unta. Bagaimana? Boleh atau tidak? Nah boleh. Akikah itu dengan kambing. Walaupun unta lebih mahal, nggak bisa. Nggak syah. Hanya dengan kambing saja yang syah. Jelas sampai sini? Baik. Jadi di pintu ditutup di dalam agama. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih, awal bid'ah amali yang terjadi di Kufa, orang yang duduk, duduk di masjid itu berzikir, bertahlil, bertasbih, bertakbir. Ya. Ibnu Mas'ud mengingkarinya. Ibnu Mas'ud mengingkarinya. Beliau berkata kepada orang-orang yang duduk itu, betapa kasihannya kalian wahai umat Nabi Muhammad. Ini pakaian Nabi kalian. Belum lagi usang, bejananya belum lagi pecah. Maksudnya belum belum lagi belum lama meninggal. Kalian sudah membuat perkara baru dalam agama. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalian berada di atas petunjuk lebih baik dari petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Dan kemungkinan yang kedua, kalian ini muftatihu babi dolala. orang yang membuka pintu kesesatan. Hanya ada dua kemungkinan. Jelas ya? Karena itu, ibadah ini, pintu ibadah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya, dia yang mensyariatkan sampai kepada kita melalui perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan ada yang mengadakan sesuatu ibadah di dalam agama ini tanpa ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ini kaidah yang sangat penting di dalam beragama dan ini jawaban global untuk semua alasan orang-orang yang mengatakan Maulid itu apa? Adalah dibolehkan. Iya. Adalah dibolehkan. Jadi umumnya mereka mengatakan dibolehkan. Tidak ada masalah. Ya, kalau ada yang agak ini, dia katakan istihbab. Ya. Ada yang ekstrim di masa ini, namanya Ali Al-Jufri. Dia katakan sunnah mu'akkada. Maulid itu. Subhanallah. Ya, orang-orang sebelumnya tidak ada yang berucap seperti itu. Ya. Tapi ini perhatikannya kecintaan kepada hal-hal yang seperti itu membuka seorang masuk bergampangan jatuh di dalam kekeliruan, kesalahan, akhirnya melakukan hal-hal yang kadang tidak pernah tergambar. Baik. Jadi ini dasar pertama ya. Dan dipalungi di dalam agama kita tentang tidak bolehnya membuat perkara-perkara agama, perkara-perkara baru. Kewajiban kita adalah mengikuti, menapaki. Sebagaimana firman Allah, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili." Sungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan itu. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain sehingga memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Mujahid, "As-subul" di sini bidah-bidah dan syubhat-syubhat. Tinggalkan jalan-jalan itu. Ikuti jalan yang lurus saya. Ya, digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa raddun." Siapa yang mengadakan perkara baru di dalam agama kami ini, apa yang bukan darinya, maka itu adalah tertolak. Hadits Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslimnya, beliau bersabda, "Man amila amalan laysa alihi amruna huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka itu adalah tertolak. Iya. Dan di sahih Muslim, Nabi setiap Jumat beliau berkata, "Inna khairal hadithi kitabullah." Sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat An-Nasai ada tambahannya wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Iya. Di dalam hadis Irbat ibn Sariyah, riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam wejangan beliau yang masyhur, kata beliau, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah itu. Dengan, uh, peganglah dengan kuat, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ya, gigi geraham itu yang paling kuat ya. Dari gigi. Disuruh menggigitnya dengan kuat. Dan hati-hati kalian dari perkara baru. Setiap Sebab setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah apa? Adalah kesesatan. Baik, maka ini dasar-dasar penting di dalam agama kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya di dalam banyak kesempatan supaya umat ini menekuni. Iya, jangan ada yang membuat perkara Baik. Saya tak bacakan di sini ya dari ucapan-ucapan para imam terkait dengan kewajiban berpegang dengan agama dan tak boleh ada yang membuat jalan sendiri dalam beragama. Baik, saya akan singgung beberapa dalil dari orang-orang yang membolehkan. Yang paling masyhurnya saja, sebab kalau kita bahas semuanya, ini masya Allah sudah apa namanya cukup larut malam sekarang ini. Ya. Di antara dalil yang paling populer, mereka jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau berdalil dengan ayat? Kul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya. Dengan hal itulah mereka bergembira. Itu lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Nah, mereka katakan bahwa keutamaan Allah dan rahmatnya dari rahmat ya Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka memperingati lahirnya beliau itu bagian dari apa? Bergembira dengan apa? Keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya bagaimana ini? Sudah terjawab dengan jawaban umum itu tadi. Ini sekarang dari mana dia dapat penafsiran seperti itu? Tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang menafsirkan seperti itu. Iya. Baik. Jangan merasa lebih pandai daripada Nabi dan para sahabatnya di dalam memahami ayat-ayat. Andai kata itu bagian dari mana ayat, pasti sudah sampai kepada kita. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua memang kalau dibaca di dalam buku-buku tafsir, tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, al Bagawi Al-Qurtubi, Ibnu Arabi dan selainnya, tidak ada seorang pun yang menafsirkan bahwa rahmat di dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Bahkan kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat sebelumnya itu kelihatan bahwa rahmat itu adalah Al-Qur'an. Kalian disebutkan dengan apa? dengan rahmat. Terkait dengan dat Nabi sendiri, ya. Maka tidak ada yang menafsirkannya seperti itu. Baik. Abu Said al Qudri Ibnu Abbas, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, mereka berkata, keutamaan Allah adalah Al-Quran, rahmatnya adalah Islam. Rahmatnya adalah Islam. Dan mengatakan keutamaan Allah adalah Al-Quran, rahmatnya kalian dijadikan dari ahlul Islam. Iya. Karena itu Ibnu Al-Qayyim secara umum berkata, ucapan para salaf tentang keutamaan dan rahmat pada ayat ini itu berputar pada mana Islam dan sunnah. Berputar pada Islam dan sunnah. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga. Iya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu bukan dengan lahirnya nabi. Tapi dengan diutusnya beliau sebagai Rasul. Nah, itu yang disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Kerasulan beliau, beliau diutus itulah rahmat bagi manusia. Jelas ya? Tidak disinggung masalah kelahirannya. Maka dari mana di sini ditafsirkan ayat ini terkait kita bergembira dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim beliau berkata ini lam ubaat la'anan inna mabu'itu rahmah. Sungguhnya saya tidak diutus sebagai orang yang gemar melanat, Tapi saya diutus sebagai rahmat. Nah ini, diutus sebagai apa? Rahmat. Ya rahmat itu pada keadaan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, muncul pertanyaan yang lain. Bagaimana dengan mereka yang berdalil dengan ayat? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi wahai orang-orang yang beriman. Berselawatlah kalian dan bersalamlah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata mereka, ah, ayat ini kita diperintah berselawat tentang apa? Memperbanyak salam. Dan maulid itu anjuran untuk banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jawaban yang pertama sudah ada di jawaban global. tidak pernah ada dari para sahabat, para tabiin yang memahami ayat ini. Ada pembahasannya dengan pembahasan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan menafsirkan. Ya, penafsiran yang tidak pernah dikenal oleh Nabi, apa orang para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin. Ya. Sebab itu artinya ada dua kemungkinan. Kamu lebih pandai daripada mereka. Ya. Mereka keliru, kamu yang benar atau mereka yang benar ya tidak menerangkan hal tersebut karena memang tidak ada hubungannya dan kalian yang keliru. Baik, jawaban yang kedua berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu itu disunahkan pada setiap waktu. Disunahkan pada apa? Setiap waktu, bukan di acara kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saya. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Muslim, "Man alaihi alaiya salatan, sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang berselawat terhadapku satu salat, satu selawat maka Allah akan berselawat untuknya dengan satu selawat ini sebanyak 10 kali. Jelas ya? Baik. Muncul pertanyaan yang lain. Ya. Saya sebutkan ya dari dalil-dalil yang biasa dipakai di sini. Bagaimana kalau mereka berdalilkan dengan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, ketika ditanya tentang puasa hari Senin, kata beliau dari yawma wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Ya. Ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau berkata itu adalah hari saya dilahirkan. Dan hari diturunkan wahyu padaku. Diturunkan wahyu padaku. Baik. Ini dalil yang paling sering dipakai Bahkan kalau ada yang ditanya tentang maulid secara ringkas, apa dalilnya? Paling ini hadis yang disebut. Iya. Ini hadis yang dia sebut. Baik ini hadis kira-kira diketahui oleh para sahabat atau tidak? Hah? Ya, tidak mungkin tidak diketahui. Datangnya juga dari sahabat. Sahabat yang meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampainya kepada orang belakangan itu semuanya melalui jalur para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Masa mereka semuanya sangat lalainya mengalfakan makna di dalam apa? Di dalam hadit ini. Jelas ya? Baik. Iya. Yang kedua, jawaban yang kedua. Kalau yang diinginkan bahwa Merayakan maulid itu adalah kesyukuran terhadap nikmat lahirnya Nabi. Katanya Nabi, karena itu adalah hari lahirnya, maka beliau pun berpuasa di situ, bersyukur. Menunjukkan kalau kita mengadakan ibadah yang lain boleh saja. Bagus. Sebab Nabi melahirkan apa? Hari lahirnya. Ini dikatakan kepada mereka, kalian ini sudah lancang. Nabi saja hanya apa? Hanya berpuasa. Andai kata ada syariat yang lain, Nabi pasti akan apa? Nabi akan terangkan. Maka jangan melampaui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada dari para sahabat yang memahami hal yang seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga, ini hadis terkait dengan hari Senin Hari Senin itu dalam setahun datang berapa kali? Jangan tanya dalam setahunnya. Dalam dalam sepekan berapa kali? Satu kali. Dalam sebulan paling sedikit berapa? Empat kali. Kan begitu? Ya. Jadi ini hari Seninnya terkait dengan puasanya. Ya. Sedangkan Maulid itu cuma sekali dalam setahun saya. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau hanya mencukupkan dirinya, ya, dengan puasa saya, maka harusnya kita juga mencukupkan diri dengan apa? Dengan puasa. Sebab itu yang dipilih oleh Nabi untuk dirinya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini pemahaman yang benar ya, yang terkait dengan hadis yang mulia ini. Iya. Ada juga yang berdalilkan kalau misalnya ada yang bertanya lagi bagaimana dengan mereka yang berdalilkan bahwa di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Medina beliau melihat orang Yahudi berpuasa Asyura maka Nabi berkata apa ini puasa orang Yahudi berkata yaumun salaha apa yaumun salih najjallahu fihi Musa wa bani Israel min aduihim fasamahu Musa jadi orang Yahudi berkata ini hari yang salih. Di mana di hari ini? ya di hari Ashura ini, tanggal 10 Muharram, itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh mereka. Nah, itu hari ditenggelamkannya siapa? Firaun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa pun puasa bersyukur. Fakala maka Nabi berkata, "Ana hakku bi Musa minkum." Fasamahu amar bisyami. Maka Nabi berkata, "Saya lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintah manusia untuk apa? Berpuasa. Ya. Jadi katanya hari yang Nabi Musa saja diselamatkan padahal yang terkait dengan Nabi Musa. Nabi saw berkata kita lebih berhak berpuasa. Ya. Bagaimana pula dengan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata mereka siapa yang lebih afdol, Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Ya pasti jawabannya Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak merayakan hari kelahiran Nabi? Jawaban yang pertama, kalau memang itu pemah benar, berarti para sahabat, para tabiin dan tabiin tabiin pasti sudah apa? Sudah melakukannya. Ya masya, kamu jadi jagoan sendiri? Tahu hal yang benar para sahabat, para tabiin, tabiin, tabiin, dari yang tahu. Jelas ya? Mereka itu lebih bersemangat terhadap kebaikan. Mereka membela Rasulullah, membela agama. Ya, dengan segala yang mereka miliki. Kecintaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang meragukannya. Dipuji di dalam Al-Qur'an. Tapi tidak ada yang mengerjakan itu dari kalangan para sahabat. Para tabiun dan tabiut tabiin dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik masa. Tidak ada yang memahami hadis ini seperti itu. Baik. Tapi hadir, ya kelihatan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang yang melakukan puasa itu. Artinya ini syariat dari Allah datang kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini terkait dengan puasa Asyura itu ada syariat. Adapun tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tidak ada ketentuan khusus di situ. Ya. Nabi berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu tidak ada dalam hadis-hadis. Yang ada berpuasa di hari apa? Hari Seninnya. Itu pun hari Senin diagungkan bukan dengan alasan hari Nabi dilahirkan saja. Banyak alasannya. Ada kan dua di situ. Karena Nabi dilahirkan dan karena apa? Diturunkan Al-Quran padanya. Jadi ada hal-hal yang lain di dalamnya. Itu disebut dalam pembahasan usul fikih dengan nama ilah murakkabah. Ya. Baik. Jadi jangan diarahkan kepada satu saja sebab maksudnya di situ adalah bagaimana hari itu telah diizinkan oleh Allah digagungkan dengan cara berpuasa padanya. Berpuasa padanya. Sama di sini hari Ashura ini Ashura ya, dia karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari tersebut. Dan itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ada lagi yang menyebutkan. Ini saya ya saya baca yang tersebar-sebar saja. Banyak salah paham. Katanya ada dalam riwayat Al-Bukhari. Ya, dari Urwa. Nabi berkata tentang Suwaibah. Suwaibah budak Abu Lahab dulunya budak Abu Lahab. Ya. Jadi Abu Lahab ini katanya membebaskan Thuwaibah. Membebaskannya. Ya. Lalu Thuwaibah ini apa namanya? menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Abu Lahab meninggal, maka Abu Lahab ini dilihat oleh sebagian keluarganya di dalam mimpi. Di kondisi yang paling mengerikan, paling jeleknya. Maka dikatakan kepadanya, ada apa denganmu? Maka Abu Lahab berkata, saya tidak ketemukan setelah kalian. Maksudnya, dari kebaikan semuanya adab, kecuali saya diberi minum pada ini. Ya, sesuatu sedikit sekali. Ya. Kenapa? Diberi sedikit, walaupun tidak ada artinya, tapi diberi. di atapati Thuwaibah. Karena saya telah membebaskan Thuwaibah. Ya telah membebaskan Thuwaibah. Nah, datang lagi pada sebagian orang dia tafsirkan lebih luas lagi pada orang-orang yang mengatakan mendukung Maulid, katanya datang dalam sebagian riwayat bahwa siksaan diringankan terhadap Abu Lahab setiap hari Senin disebabkan karena dia membebaskan Thuwaibah. Tatkala Thuwaibah ini memberi kabar gembira bahwa Nabi itu telah apa? Telah lahir. Iya. Nah, jadi ini ada dua kisah ya, ada kisah dalam Bukhari, ada yang kisah di luar apa? Di luar Bukhari. Baik, jawaban yang pertama itu dulu. Ya. Ini andai kata syah, harusnya ini kan ini luput dari Abu Bakar atau tidak? Yang seperti ini. Siapa yang paling dekat kepada Nabi? Hah? Abu Bakar Siddiq. Baik, Urwa Ibnu Zubair, tabi'in. Tidak berjumpa Nabi. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan beliau mengambilnya dari Al-Abbas. Al-Abbas yang bermimpi. Melihat Abu Lahab. Al-Abbas sendiri pernah dinukil merayakan maulid Nabi? Tidak ada. Jelas ya? Jadi tidak yang memahami seperti itu. Dari kalangan para sahabat. Nah, jawaban yang lainnya, ini riwayat terkait dengan apa namanya? Kalau kisah bahwa Suwaibah itu menyusui Nabi, itu hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Itu syah. Tidak diragukan. Iya. Ada silam pendapat di kalangan ulama apakah Suwaibah masuk Islam atau tidak. Karena itu disebutkan uh, eh, Suwaibah radhiyallahu anha sebagai sahabat di Ali isabah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, walaupun ada silam pendapat di dalam hal tersebut. Tapi dia menyusui Nabi ya benar menyusui Nabi. Tapi kapan dia menyusui Nabi? Iya. Nah, ini riwayat-riwayat yang datang itu datangnya dari siapa? Urwa ibnu Zubair. Urwa ini tabiin, tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi dia hadir nggak kisah ini? Tidak hadir. Ini namanya mursal dalam sisi apa? Hukum riwayat. Nah, hadits mursal itu adalah hadits yang lemah. Al-Bukhari rahimahullahutala taala itu kadang membawakan sebagian riwayat, ada yang muallak, ada yang mursal di sebelum hadis sahihnya atau setelahnya. Dan nah, itu dimaklumi. Dan Imam Al-Bukhari memasukkan dari muallakat dari beberapa riwayat yang apa namanya terputus di dalam sahihnya itu sekedar penguat tapi bukan dianggap sebagai hadis yang sahih sama dengan Hadit-hadit yang telah diakui dan diterima oleh para ulama. Baik, jadi ini dibahas ya oleh para ulama dan Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa ini mursal dari Urwa. Ya, dan yang menyebutkan bahwa dia diringankan siksaannya setiap hari Senin itu tidak ada dari riwayat yang menguatkannya. Ya, tidak ada riwayat yang menguatkannya. Kemudian dari sisi makna juga, andai kata ini sahih misalnya, atau sebelum kita bertolak kepada sahih, ini kan mimpi Ya kan? Mimpi. Sekarang mimpi hujjah dalam syariat atau bukan? Bukan hujjah dalam syariat. Baik. Jawaban yang keempat. Anda kata anggap itu benar. Iya. Suwaibah ini gara-gara memberi kabar gembira kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, ya, kemenanganmu lahir. Wah Abu Lahab berkata, kamu karena kasih kabar gembira kepada saya, kamu bebas. Ya. Jadi katanya Abu Lahab, saya bergembira dengan kelahiran Nabi, dia diringankan siksanya. Bagaimana pula dengan seorang mukmin yang bertauhid, bergembira dengan kelahiran Nabi, dengan merayakan apa? Maulidnya. Caranya mengkiaskan, masya Allah ya. Ya. Baik. Nah, itu jawabannya secara berurut seperti itu tadi. Pertama, tidak ada sahabat tabiin, tabiut tabiin memahami seperti itu. Dari mana dia bisa memahami sendiri? Kemudian yang kedua, riwayatnya mursad. Kemudian yang ketiga ini mimpi. Mimpi itu bukan apa? Hujjah. Kemudian yang keempat ini menyelisihi zahir Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu, di dalam Al-Quran orang kafir, amalannya itu bagaimana kalau kafir? Hancur amalannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu habaan mansurah. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Itu menyelisihi Al-Quran. Yang terakhir, di sini Abu Jahal, Sebenarnya banyak jawaban ya. Ya banyak jawaban di sini oleh para ulama, tapi sirikas. Ya. Baik, ini kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi waktu itu. Kegembiraan sifatnya apa? Sifatnya ibadah atau kegembiraan tapi Hah? Saya misalnya punya saudara, ya, lahir anaknya, saya gembira atau tidak? Saya gembira kan begitu, itu tabiat namanya tabiat. Ya, itu tidak terkait dengan apa? Tidak terkait dengan ibadah. Baik. Kalau ada yang bertanya, berkata lagi, bukankah boleh memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena para syair-syair mereka apa namanya membacakan syair-syairnya di depan Nabi, memuji beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bagi ini dalil tentang boleh hal tersebut dilakukan di maulid. Maka jawaban yang pertama ini, para sahabat yang mengucapkan syair kepada Nabi, dia ucapkan di pembahasan apa? Di situasi maulid? Jawabannya tidak ada. Ya. Jadi dari mana kalian memasukkannya di pembahasan? Di pembahasan maulid. Kemudian yang kedua, apa yang diucapkan oleh para sahabat tersebut itu pujian-pujian dalam batasan yang dibolehkan oleh syariat. Memang mereka memuji Nabi itu untuk membantah orang-orang kafir. Iya. Kadang al hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syairnya, beliau memang menghujat kaum musyrikin yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bentuk dari membela agama namanya. Bentuk dari membela agama. Adapun kalau di dalam perayaan tersebut dibacakan dari qasidah atau syair-syair yang berlebihan dalam memuji Nabi ini menyelisihi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab, "La تطروني kama أطرت nasara Isa bin Maryam. Fa inna man abad faqulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku sebagaimana Isa bin Maryam berlebih uh, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Katakan saya ini hanyalah hamba Allah. Maka katakan Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Ada lagi yang mengatakan nah, ini disebutkan dari As-Sahawi rahimahullah taala. Ya. Jadi kalau ada yang berkata ya, orang-orang Nasara ini As-Sahawi berkata ya, kalau ada yang berdalil dengan ucapan As-Sahawi. Idza kana ahlu salibi ittakhadhu lailata maulidi nabiyihim 'idan akbar, fa ahlul islami aula takrimi wa ajdar. Kalau orang-orang pengikut salib, maksudnya orang-orang Nasara, mereka menjadikan malam lahirnya nabi mereka sebagai hari raya yang besar. Ya, hari raya yang besar ya. Diperingati setiap tahun tanggal Hah? 25 Desember kan begitu. Ya. Hingga hari ini diperingati. Jadi kalau orang Nasoro memperingati kelahiran Nabi yang seperti itu, maka harusnya umat Islam lebih pantas lagi. Ya. Ini ucapan As-Sahawi. Baik. Jelas ya? banyak yang berdalilkan dengan hal ini. Tapi ada juga yang membawakan itu. Ya. Karena ini ucapan dari As-Sakhawi rahimahullah jelas kelirunya. Karena itu Ali Qari sendiri yang notabene Ali Qari ini termasuk ulama yang menulis buku pembolehan maulid, dia nukil ucapan As-Sahawi dan beliau bantah ucapan As-Sahawi Beliau katakan, "Qultu," saya berkata, lakin yaridu alaihi annana ma'muruna bi mukhalafati ahli kitab." Akan tetapi, ucapan As-Sahawi tidak bisa diterima karena kita diperintah untuk menyelisihi ahlul kitab. Iya, Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabiunna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law salaku juhra dhabbin lasalaktumuh." Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai kalau mereka masuk di dalam lubang bob, lubang biawak, apa namanya, padang pasir, Ya mungkin kata biawak ya yang paling dekat. Walaupun sebenarnya dia bukan biawak ya. Biawak ini kalau bahasa Indonesia itu yang biasa hidup di air itu, di pohon itu biawak. Ini bob ini hidupnya di padang pasir. Ya, jangan sampai ada yang sebut biawak, boleh makan biawak, dia pergi tangkap yang apa namanya? di yang biasa di pohon. Ya kalau orang Makassar sini bilang padale. Baik. Jadi kata beliau, ya kita di, eh, kata di dalam hadis sampai kalau ahlul kitab itu masuk ke dalam sampai orang-orang sebelum kalian itu kalau masuk di dalam lubang top kalian juga akan ikuti. Saking miripnya adanya orang-orang seperti ini akan datang mirip mengikuti ahlul kitab. Maka kami bertanya ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasara yang diinginkan? Kata Nabi ya siapa lagi? Jadi Nabi beritakan akan ada nanti dari umat yang mengikuti seperti itu. Dan Rasulullah bersabda man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Baik. Ya. Jadi ini beberapa uh, apa namanya? Beberapa dalil ya yang berjalan. Ya. Adapun terkait dengan ayat itu tadi wadakir bi itu jawabannya seperti itu. Ya. Jadi tidak ada yang menafsirkan di situ dengan kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpakai dalil-dalil umum. andikati itu benar keumuman yang mereka pegang, para sahabat dan para tabiin pasti sudah apa? Sudah mengetahui ya. Baik. Kemudian di sini ada uh, yang berkata lagi. Ini banyak sebenarnya ya, dari pembahasan-pembahasan di dalam dalil mereka, tapi saya sudah meringkas ya. Ada yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya katanya membolehkan maulid. Iya. Dan ini dulu kalau oleh sebagian orang. Ya. Ibnu Taimiyah saya membolehkan apa? Membolehkan maulid. Iya. Baik. Apa itu yang dibolehkan oleh Ibnu Taimiyah Baik, jadi disebutkan katanya bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya menerangkan tentang orang yang melakukan maulid wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi al wal ijtihad la ala hadhihi bidah Allah Subhanahu wa taala kadang membalas mereka ya di atas kesungguhan ini di atas kecintaan mereka ini dan di atas kesungguhan, tapi bukan di atas bid'ah. Iya. Baik. Sebentar ya saya hadirkan ucapan Syekhul Islam yang biasa dinukil. Baik. Disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagian ucapan beliau di Iqtidas Siratul Mustaqim tentang ta'zimul maulid wa musiman قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم ya pengagungan maulid dan menjadikannya sebagai musim kadang dikerjakan oleh sebagian manusia kata beliau dan padanya ada pahala yang besar di husni qasdihi karena bagusnya maksud dia wa ta'dhimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ucapan dari apa namanya Syekhul Islam rahimahullahu taala ini memang ada dari ucapan beliau tapi beliau bukan di konteks orang yang membolehkan apa membolehkan maulid saya sudah bacakan ya ucapan beliau tegas bahwa maulid itu adalah apa adalah bidah dan ucapan-ucapan beliau di tempat lain juga tegas akan hal itu. Hanya saja memang beliau membahas di sini terkait dengan sebagian orang yang kadang dia berbuat maulid tersebut dia punya niat yang bagus. Dia punya niat yang bagus. Tapi dia tidak bermaksud menyelisihi syariat. Dia tidak sengaja di dalam hal tersebut. Nah, itu yang dibahas oleh beliau. Ya. Maka ini yang dikatakan bahwa siapa yang melakukannya, maka dia dapat dari apa? Kadang dia dapat dari pahala. Ya, dan ini ucapan benar ya. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah orang yang wafat itu, ketika dia akan meninggal dia katakan kepada keluarganya kalau saya mati bakarlah saya. Ya. Karena kalau Allah mampu membangkitkan saya saya pasti disiksa. Maka begitu dia meninggal dibakar oleh keluarganya. Sebagian debunya dilempar ke laut, sebagiannya ke ke tanah. Maka Allah berfirman, berdirilah, berdirilah lagi orang tersebut. Ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia berkata, wahai Robku, karena saya takut kepadamu. Maka dia diampuni. Nah, ini orang ragu atas kemampuan Allah bisa membangkitkannya. Tapi dia tidak tahu tentang hal tersebut. Dia punya niat yang baik. Dia takut kepada apa? Siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia diampuni karena hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi karena itu di dalam orang-orang yang membolehkan, karena ada sebagian orang dia sudah berijtihad, ya, berusaha bertindak sebagai dalil, maka mungkin ini dia punya sisi pahala dia berijtihad. Kalau dia memang ahli ijtihad, dia berijtihad. Seorang mujtahid kalau berijtihad, dia benar dapat berapa? Dua pahala, dia salah dapat satu pahala. Kan begitu. Mungkin kadang ada orang yang diberi pahala dalam hal tersebut. Bukan karena asal pada maulidnya. Adapun pada maulid itu sendiri, dia sudah dipastikan bahwa maulid itu adalah apa? Adalah bid'ah sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik. Iya. Kalau ada yang bertanya di sini, ini juga dari hal yang muncul belakangan. Iya. Tentang ucapan sebagian orang Baik, ini saya diberi transkrip ya. Mana dia? Kok nggak kelihatan di sini? Baik. Ini ada yang berbicara tentang definisi maulid. Ya. Apa disebut maulid atau maulud? Ya. Kemudian setelah itu ada dari ucapannya ya. Jadi katakan, dikala Anda menolak maulid atau menolak maulud dengan pengertian seperti ini, dia terangkan mana secara bahasanya, maka Anda keluar dari Islam. Ya. Saya menentang maulid Nabi. Berarti Anda menentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya menentang mulut Nabi, berarti anda berhadapan dengan Nabi, anda musuh Nabi. Ini memang ucapan yang mengucapkannya saya kira dia tidak memaksudkan untuk mengatakan orang yang tidak maulid misalnya kafir dan seterusnya. Dia bahas dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Ya. Dan maksudnya juga bagus. Ya. Katanya kalau kita ingin bahas sesuatu kita bakar uh, bahas dulu dari sisi definisinya. Dia mulai bahas dari sisi bahasanya, tapi sayangnya dia tidak bahas dari sisi istilahnya. Iya. Jelas ya? Maulid itu, ya, kata al-maulid itu bisa isim makan dan bisa izim, isim zaman. Bisa bermana waktu, kelahiran dan bisa bermana tempat, kelahiran. Itu memang betul. Ya. Dan saya kira di antara umat Islam ini tidak ada yang mengingkari apa? Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengingkari kelahiran Nabi? Ya. Di antara orang yang membolehkan dan melarang maulid itu tidak ada sama sekali lewat di tengah mereka pembahasan mengingkari kelahiran Nabi. Karena tidak seorang berakal pun yang membahas di dalam apa namanya mengucapkan hal tersebut. Ya. Makanya kalau ada yang membahas ini, ini namanya keluar dari inti masalah. Keluar dari inti masalah. Akhirnya ucapannya dianggap di, bisa dibawa kepada pengertian lain oleh manusia. Ya, dan ini adalah hal yang gak layak. Baik. Yang kedua, ada kalimat-kalimat di dalam syariat seperti kata jadi kalau misalnya tanya, apa hukum gelas misalnya? Ya. Betul yang ditanya itu kalau hukum gelas, gelas itu tidak ada hukumnya. Yang ditanya misalnya hukum meminum dari gelas, hukum menggunakan gelas, jelas ya? Nah, itu benar. Ya. Apa hukum beras? Ya. Memang beras tidak ada hukumnya, tapi penggunanya beras itu sebagai apa? sebagai zakat, sebagai makanan. Nah, itu yang dibahas tentang hukumnya. Tapi ada istilah berjalan di tengah para ulama, kalau ditanyakan seperti itu sudah dimaklumi. Contoh misalnya, apa hukum fitrah? Fitrah itu istilah para ulama artinya zakat fitri. Zakat fitri, makanan pokok yang dikeluarkan itu namanya apa? Fitrah. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi, istilah fuqaha. Jadi ya, kalau ditanya apa hukum fitrah, orang sudah tahu fitrah itu apa. Jangan terangkan fitrah secara bahasa. Keliru. Sebab kita di sini berbicara tentang apa? Tentang istilah. Sama dengan maulid. Kok dibahas masalah bahasa? Berarti keliru semua nih orang-orang yang nulis tentang maulid ini. Iya. Apa suyuti khusnul maksid fi amalil maulid? Tapi hukmil maulid. Baiknya niat tentang amalan maulid. Disebut maulid. Ya, Jelas ya? Karena maulid ini sudah menjadi istilah perayaan. Jelas ya? Perayaan. Jadi kalau dia katakan saya ingkari maulid, itu kaitannya terkait dengan masalah perayaan maulid itu. Itu yang dibahas oleh para ulama. Jadi tidak cocok kalau seorang masuk di dalam pembahasan tersebut. Ya, apalagi setelah itu masuk di dalam menyalahkan kaidah-kaidah yang sudah tetap disepakati oleh para ulama. Ini dari ucapannya katanya baik Iya. Jadi katanya jangan ketika oh, mulut bidah, mulut bidah, masya Allah. Katanya antum itu bidah, dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang yang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi. Zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret. Zaman tabiin tidak ada coret. Zaman ini ada. Ya, kalau begitu dia apa namanya? Beda. Ya. Baik. Jadi katanya kalau antum kalau mengamalkan hukum seperti ini ini fatal katanya. Ya, jadi fatal. Zakat pakai beras diberi contoh. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret, zaman sahabat coret, zaman tabi coret, zaman ulama coret. Ya zaman antum ada, berarti antum bid'ah pakai beras. Ini pertama masuk di dalam hal yang dia menyelisihi kaidah yang sudah jelas. Itu benar kaidahnya. Tidak dari masa Nabi dan para tabiin, tidak dari masa Nabi, para sahabat, para tabiin. Dari hal memang diterangkan yang tidak ada itu kayak bagaimana bentuknya. Dari hal yang di masa Nabi itu sebabnya ada. ya Konsekuensi hal yang menyeru untuk melakukannya itu ada dan tidak ada penghalang di masa Nabi. Yang seperti ini itu tidak bisa menjadi menjadi apa? menjadi syariat, pasti dia masuk ke dalam bid'ah. Ada di masa Nabi. Bisa dikerjakan, sebabnya ada. Ya, diperlukan. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka itu apa? Masuk di dalam bid'ah. Jelas ya? Atau hal yang ditinggalkan oleh Nabi, para sahabat, para tabiin, memang mereka sengaja meninggalkannya. Maka ini siapa yang mengerjakannya berarti dia adalah apa? Adalah bid'ah. Ini memang Kaidahnya di situ, jangan di, di bolak-balik. Memang betul, dah semua yang ada di yang tidak ada di masa Nabi itu bukan bida. Mobil tidak ada di masa Nabi, bida atau bukan mobil? Ya, bida secara bahasa, tapi secara syar'i apa? Tidak. Dia dibolehkan. Ya, jangan masuk dalam pembahasan itu. Fokus, katanya fokus. Ini keluar pembahasan. Ya. Keluar pembahasan. Jelas ya? Terus memberi contoh beras. Ini saya nggak tahu zakat apa yang diinginkan. Kalau diinginkan zakat adalah zakat hasil bumi, maka beras masuk di dalam keumuman ayat wa tuhaqqahu yawma hasadi. Kalau diinginkan dengan zakat adalah zakat fitri, maka beras masuk di dalam keumuman hadith. sa'an min ta'am, satu sok dari makanan, bukan gandum, bukan bur bukan ini, tapi makanan. Makanan beras masuk makanan atau bukan? Makanan. Berarti ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadith. Jangan langsung bilang, oh tidak ada, tidak ada di masa Nabi. Dari mana dia bilang tidak ada? Ya. Ini karena kurang detail di dalam apa? Melihat dari dalil-dalil. Ya. Syafi'i mengatakan bahwa mushaf itu dikumpulkan itu di masa Uthman. Tidak ada di masa Nabi saw. Alaihi Wasallam. Memang tidak ada di masa Nabi, tapi Nabi saw Alaihi Wasallam sudah memberikan pondasi-pondasi syariatnya. Iya. Beliau perintah kepada Abdullah bin Amr bin As menulis dari beliau. Beliau berkata kepada para sahabat, "Uktubu li Abi Syah." Ya. Nah, ini semuanya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa penulisan itu adalah hal yang apa? Hal yang dianjurkan oleh Nabi. Karena itu ketika dikumpulkan, nah, itu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan sholat tarawih. Ya, memang di masa Nabi tidak ada sholat tarawih setiap hari. Tapi sholat tarawih itu pernah dilakukan oleh Nabi. Pernah dilakukan oleh Nabi. Walaupun cuma tiga malam beliau keluar. Dan alasannya beliau tidak lakukan setiap hari ada. Karena khawatir akan diwajibkan kepada siapa? Kepada umatnya. Jadi jangan dikatakan tidak ada dalilnya. Iya. Kadang pendalilan itu tidak harus secara nas. Mungkin ada teks umum atau ada mana yang melekat ke sana. Ya, tapi itu tadi kaidahnya, jangan keluar dari mana itu tadi. Jadi sesuatu itu kalau dia tidak ada di masa Nabi, padahal ada hal yang mengharuskan hal itu dikerjakan, ya sebabnya dan perkara itu juga tidak ada yang menahannya, tidak ada mania di situ, maka seperti ini itu adalah hal yang tidak boleh ada yang masuk di dalamnya. Bukan perkara yang apa? Bukan perkara yang disunahkan. Nah itulah pembahasan maulid. Ya. Alasan maulid apa? Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, semua orang cinta kepada Nabi atau tidak? Iya. Makanya kita tanyakan, kalau memang cinta kepada Nabi, tidak ada lebih cinta kepada Nabi melebihi para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak ada yang bikin maulid. Iya. Jadi sebabnya dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada para sahabat yang melakukannya. Menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Dan tidak ada penghalang. Iya. Menunjukkan bahwa itu bukan syariat. Nah, itu cara memakai kaidah. Jangan mencampur baurkan antara ini dan itu. Nah, ini perkara yang tidak bagus ya, membawa kepada apa? Kita namanya menyentuh apa namanya pembahasan-pembahasan yang sudah dikaji secara ilmiah oleh para ulama. Di ilmu usul fikih itu pendalilan itu ada sumbernya. Ada dari Al-Quran, ada dari hadith, ada dari ijma, ada dari kias, ada dari ucapan sahabat. Ya, sebagiannya ada yang menghitung istihsan, ada yang berdalil dengan amalan penduduk Medina, ya. ada yang berdalil dengan masalih mursalah. Itu kan dibahas di pembahasan usul fikih. Jadi cara pendalilan itu ada cara berdalilnya. Ya bukan sembarangan. Jangan seorang itu kalau dia tidak sependapat dengan orang lain, keluar darinya kalimat-kalimat yang kalimat ini tidak cocok di dalam apa? Di dalam ranah silam pendapat. Baik, jadi ini mungkin yang bisa saya terangkan di pertemuan ringkas ini, walaupun banyak sudut ya saya belum jelaskan, tapi mudah-mudahan apa yang dijelaskan pada pertemuan malam ini bermanfaat untuk semuanya. Wallahu taala alam. Baik. Gimana saya jawab pertanyaan atau? Hah? <laughs> Ini juga, apakah kuliah mafatihi ilmi itu adalah perkara baru? <laughs> Sekolahan-sekolahan itu baru, universitas baru, ya semuanya beda. Semuanya beda. Ini seperti yang saya singgung tadi ya. Ini kan tidak mengerti cara-cara pendalilan. Nabi pernah mengumpulkan para sahabat di rumahnya Arkom atau tidak? Hah? Pernah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat waktu khusus untuk para perempuan supaya datang di hari itu atau tidak? Pernah. Ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Jadi itu dalil-dalil yang dipakai. nggak mungkin ada berjalan di tengah para ulama dari masa ke masa ada sekolahan, ada ini pendidikan dan seterusnya. Tidak ada mereka semuanya yang dalam bid'ah. Jelas ya? Tapi mungkin ini akan dibalik oleh orang yang bikin maulid. Orang yang bikin maulid berkata, ini dari syubhat juga ya. Kebanyakan orang sekarang ini bikin maulid. Ya. Jalan aja katanya dari barat bumi sampai ke timurnya. Nah, itu kebanyakannya orang bikin maulid katanya. Apakah kamu mau benar sendiri? Ya. Nah, ini masalah hitung kebanyakan ini kan saya nggak tahu dia ini sudah sensus penduduk dunia atau enggak. Yang jelas sesuatu itu mereka sendiri sudah akui juga dari masa Nabi, para sahabat, para tabiun, tabiut tabiin itu tidak ada. Ya. Dan inilah yang disebut sebagai as-sawadul a'zam, bagian terbesar dari umat ini. Orang yang mengikuti tiga generasi pertama itu selalu dianggap sebagai orang yang terbanyak walaupun dia sendiri. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Walaupun kamu sendiri. Baik. Dan mengikuti banyaknya orang itu bukan ukuran ya benaran Dalam Al-Quran dikatakan wa in man fil ard Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang yang di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan, menyesatkan engkau dari jalan Allah. Apakah orang yang ikut membid, ikut maulid karena ikut-ikutan dan tidak tahu hukum maulid bisa dihukumi keluar dari ahli sunnah? Jangankan orang yang ikut-ikutan, Orang yang maulid dengan sengaja saya, orang yang maulid dengan sengaja, itu tidak dianggap keluar dari ahli sunnah. Jelas ya? Ya. Kita sudah dengarkan tadi apa alasan-alasan mereka berdalilkan. Dan itu bentuk dari takwil. Ya. Bentuk dari takwil. Jelas ya? Kecuali kalau dia bikin bid'ah banyak, ya, bid'ah ini mirip ini mirip ini, ah, ini bisa dikatakan keluar dari ahli sunnah. Atau dia di dalam pembahasan maulid, tapi dia bangun al-wala wal di atasnya. Siapa yang setuju dengan saya dalam maulid, maka dia adalah seorang yang didekatkan, ditemani. Siapa yang berbeda dengan saya, maka saya akan musuhi. Nah, ini dikatakan ahlul bidah seperti ini. Jelas ya? Sebab dia membangun permusuhan dan kebencian, eh, kecintaan dan kebencian di atas sebuah masalah yang tidak ada dalilnya. Baik. Ya, tapi jangan bikin kaidah baru. Eh, kalau bid'ah amalia tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Ya. Kalau bid'ah etikodiah itu baru mengeluarkan dari ahli sunnah. Nah, ini pembagian baru. Ya, itu juga bid'ah pembagiannya. Jelas ya? Jadi bukan karena alasan itu tidak dikatakan keluar dari ahli sunnah harus dilihat. Orang yang dikatakan keluar dari ahli sunnah itu satu, karena dia menyelisihi dasar pokok, prinsip pokok yang disepakati oleh ahli sunnah. Di masalah usul. Dua, dia dia menyelisih di masalah cabang, tapi memperbanyak penyelisihan di masalah cabang tersebut. Tiga, dia menyelisih di masalah cabang, tapi membangun loyalitas dan permusuhan di atasnya. Ini tiga sebab dikeluarkan dari apa? Ahli sunnah. Itu disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullah dalam dalam al-Itisam dan selainnya. Apa berdosa orang yang mengetahui bahwa maulid itu bidah, tapi tidak menasihati keluarganya melakukan maulid? Ya menasihati itu adalah hal yang baik. Ya. Saling menasihati pada hal yang dianggap keliru, apalagi itu disebut bidah. Karena itu para ulama menulis tulisan-tulisan membantah orang-orang yang membolehkan maulid dan menjelaskan kekeliruan pemahaman. Itu bagian dari nasihat dalam agama dan menasihati saudara-saudara kita supaya kembali kepada apa? Kepada hal yang benar. Iya. Dan saya belum terangkan ya di pembahasan ini dari alasan-alasan orang-orang yang melarang maulid itu secara apa? Secara keseluruhan. Nah, ini saya baru menjelaskan dari sisi membantah alasan orang yang membolehkan. Saya belum terangkan secara terperinci alasan orang yang melarang. Ya, alasan orang yang melarang. Di antara alasan orang yang melarang maulid tersebut Nabi itu sudah menjelaskan jalan agamanya secara rinci. Sudah terang. Kalau ada hal-hal yang bisa mengeluarkan dari jalan, walaupun itu dikhawatirkan, Nabi menutup jalan itu. Menutup jalan tersebut. Itu namanya bab saddud dari'ah. Ya. Karena itu pintu ekstrim terhadap orang salih itu ditutup dalam agama ini dengan sangat kerasnya, dengan sangat rapatnya. Tidak boleh ada ekstrim terhadap siapapun dari orang salih. Termasuk terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya beliau ingatkan. Ya. La'anallahu al-Yahuda wa nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Dan ini semuanya menutup pintu. Menutup pintu. Maka kaidah syariat ini, ini mengharuskan bahwa hal-hal yang Terkait dengan maulid itu harus ditutup, apalagi telah terbukti. Telah terbukti. Para ulama yang membolehkan maulid saja, mereka mengingkari banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di mana? Di maulid tersebut. Dan nah, ini bukti kuat yang membenarkan pendapat orang yang melarang. Sebab ini asal memang di dalam syariat ditutup pintu yang ditutup. Ini mohon wejangan atau nasihatnya terhadap kami yang aktif di sosial media. Ya. Ini alam-alam yang tidak nyata ini memang banyak masalah. Ya, karena itu bagusnya seorang itu hidup di alam nyata saja. Ya. Jangan banyak masuk dalam perkara-perkara yang kadang dia tidak menemukan apa di situ. Hal yang pasti dari kebaikan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang yang zalim. Akibatnya kalian akan disentuh oleh api neraka. Ya. Bukan artinya ayat ini langsung masuk neraka, enggak. Tapi kadang seorang itu dikeluarkan dari kebaikan sedikit demi sedikit. Kecil menjadi besar, menjadi lebih besar. Kadang bisa mengeluarkan dari apa? keislaman nasallallahu alafiyah. Karena itu dikatakan oleh sebagian ulama al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu adalah posnya kekafiran. Pos yang mengantar kemana? Kepada kekafiran. Baik. Bagaimana tanggapan terkait sebagian ustadz menantang ustadz-ustadz salafi untuk berdebat terkait maulid? Ini sebagian orang menganggap bahwa mengadu argumen ilmiah itu harus dengan cara duduk, kemudian debat, yang berbicara menjatuhkan lawan. Ya tulis saja yang punya alasan tentang murid tulis. Ya. Nanti akan dibahas, dibantah dengan tulisan juga. Ya, itu lebih mudah orang membacanya. Ngajak debat sana sini belum tentu dia punya waktu yang di, diajak belum tentu juga punya apa? Punya waktu. Iya. Dan namanya orang yang berbicara langsung, kadang sebagian orang dia punya kepandaian dari keahlian berbicara misalnya, bukan karena kebenaran dia menang, karena keahlian dan retorika. Dia bisa menang. Jelas ya? Ya. Kalau dia tidak menang, paling tidak dia bisa menyelamatkan dirinya Itu lihat Firaun itu. Firaun itu ya jagoan retorika itu Firaun. Ya, harusnya dia itu sudah tahu Firaun. Tukang sihirnya semuanya sudah masuk Islam. Beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Firaun hanya berucap satu kalimat saja, tenang semua pengikutnya. Oh rupanya kalian selama ini ya, pembesar kalian adalah Nabi Musa dan Nabi Harun yang mengajari kalian sihir. Jadi gampang saja. Pengikutnya akhirnya menjadi apa? Menjadi tenang. Hanya dengan ucapan itu saja. Jelas ya? Kadang ada orang-orang punya retorika seperti, Fir'aun. Ya. Dan ini dari hal-hal yang memang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dari bahaya. Orang yang berbahaya adalah munafikun alimul lisan. Seorang munafik ahli dalam berbicara ahli dalam berbicara. Nabi saja memperingatkan. Ya, jelas ya? Tapi bukan artinya ahli sunnah, kalau dia pandang ada maslahat untuk debat, untuk diskusi, bertemu langsung, bukan artinya mereka tidak mau. Ya, boleh saja. Tidak ada masalah dalam hal tersebut. Tapi kelihatan maslahatnya. Jelas dari manfaatnya. Ya, kalau tidak ada maslahat dan tidak jelas manfaatnya, ngapain buang-buang waktu? Ya, di dalam hal tersebut. Baik. Apakah Ibnu Katsir memiliki kitab Maulid? Ya, ini ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Ya. Dari mana dia dapat? Dia baca di dalam buku-buku yang memuat biografi sebagian ulama karya tulisnya dan diketemukan di situ katanya Ibnu Katsir ada buku dia tulis tentang apa? Tentang Maulid. Bukunya tidak pernah kita lihat. Ya, itu cuma di judul. Nggak tahu itu penisbatan benar atau tidak. Sebab di dalam penulisan ilmiah, kalau seorang ulama, seorang alim dikatakan punya kitab, itu harus ditetapkan secara ilmiah pula. Kitab ini benar dia menulis. Itu ada, harus ada pembuktiannya. Dan itu tidak cukup hanya ditemukan bahwa si Anu berkata dia punya kitab begini. Iya. Sedangkan kitabnya tidak pernah terlihat. Dan tidak ada dari ulama yang menukilnya dari Ibnu Kathir. Rahimahullahu ta'ala. Di mana saya bisa mendapatkan penjelasan seputar sejarah perayaan Maulid Nabi oleh pencetus pertama dalam perayaan ini. Saya sudah terangkan tadi ya sebagian dari rujukan-rujukan dan buku-buku yang menulis tentang masalah ini banyak ya. Di masa belakangan maupun di masa sulunya. Ya, di sini juga perlu saya ingatkan bahwa memang di pembahasan ini ada sebagian syubhat terkait dengan masalah bid'ah. Ya, bid'ah terbagi dua menjadi bid'ah bolala dan bid'ah hasanah, bid'ah saya bid'ah hasanah. Ini saya belum kaji ya. Karena memang saya ingin membuat suatu ceramah khusus nanti ya dengan judul salah kaprah tentang bid'ah. Ya ini banyak orang yang yang menganggap bid'ah sesuatu, dia tidak benar. Bahwa ini bid'ah, tidak ada kaidah-kaidahnya menganggap itu bid'ah. Ada orang yang berbuat bid'ah, dianggap yang dia lakukan itu benar, padahal itu adalah apa? Bid'ah. Jadi ada banyak orang yang keliru di dalam hal ini. Insya Allah taala saya akan apa namanya berusaha buat satu tema seputar masalah tersebut. Terkait materi saja ya, jangan dulu di luar materi. Banyak waktu lain di luar materi. Bagaimana hukum orang yang memakan makanan maulid sebelum dibawa dan dirayakan di masjid? <laughs> Jadi di dalam uh, makanan dari acara-acara yang menyelisih syariat itu ada dua fatwa difatwakan oleh para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan tidak boleh dimakan. Sebab makanan yang diletakkan tidak di atas hal yang disyariatkan itu tidak boleh untuk dimakan. Iya. Yang kedua ada yang mengatakan tidak ada masalah dimakan kalau dia bukan sembelihan. Kalau bukan sembelihan. Adapun kalau sembelihan harus dipastikan bahwa ketika disembelih dia menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk kemungkaran jika kita ketika membaca kitab Al-Barzanji di dalam Maulid? Al-Barzanji itu memang sejarah Nabi ya. Kitab memuat tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada kitab ini ada beberapa kalimat yang dibahasakan oleh pemilik kitab, kalimat yang juga uh, dibahas secara syar'i, yaitu itu adalah pelanggaran, tak boleh digunakan. Iya. Tapi secara umum terkait dengan isi sejarah Nabi itu ada buku-buku yang lebih bagus daripada itu. Buku-buku yang lebih bagus daripada itu. Bagaimana menyikapi syubhat bahwa kita merayakan maulid dengan ceramah karena momennya pas. Ya. Kalau dia ceramah tentang maulid, dia terangkan tentang hukumnya. Ya. Kemudian dia jelaskan bagaimana harusnya kecintaan yang sebenarnya kepada Nabi, bagaimana harusnya ibadah dan seterusnya. Itu nggak ada masalah, bagus. Ya. Dia obati kekeliruan yang terjadi. Tapi kalau maulid dia ikut di situ, dia ikut mendukung, ikut nyanyi, ya dia ikut mengkompori orang untuk hadir, ini tidak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Maulid itu bid'ah. Tapi demi persatuan umat apakah boleh merayakan maulid tersebut? Ya. Persatuan itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah persatuan. Apa yang keluar dari Al-Quran dan sunnah itu perpecahan namanya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Nah, ini baru bersatu namanya. Selain daripada itu, wala tafarraku. Jangan kalian bercerai-berai. Iya. Cuman orang sekarang ini yang kamusnya itu banyak yang keliru, sering salah terjemah. Ya. Orang yang mengajak kepada persatuan dianggap pemecah belah. Orang yang memecah belah dengan bidah dan kesesatan dianggap mempersatukan. Nah, ini kan salah terjemahan namanya. Ya. Cuman saya nasihatkan kepada semua ya agar supaya berlemah lembut terhadap orang yang tidak mengetahui dan berusaha mengajak manusia itu dengan hikmah dan bijaksana. Dan tidak boleh seorang itu merubah kemungkaran yang melahirkan kemungkaran yang apa? Yang lebih besar mungkaran yang lebih besar. Baik, ini pembahasan kita di kali ini. Ini memang sengaja saya uh, apa namanya? Saya anggap penting karena saya lihat banyak orang-orang yang berbicara bukan pada tempatnya. Ya. Jadi harus didudukkan permasalahan itu. Ya, sebagaimana mestinya dan inilah yang saya lakukan sesuai dengan yang saya ketahui dan apa yang saya mampu. Ya wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita semua dan menerangi dada-dada kita semua dengan keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, menjadikan kita semua sebagai orang yang paling mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang selalu mencintainya dan mencintai para sahabat dan siapa yang mengikuti dengan mereka dengan baik Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini dalam suasana ketaatan dan penuh dengan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam keadaan yang paling mulia dan paling baik. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.